Anjadi menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang tidak ada sekutu, tidak ada partner dalam hal-hal seperti itu. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat yang diberikan kepada kita, mata masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat telinga masih bisa menangkap suara sehingga mendengar. Urat-urat saraf kita dipenuhi dengan darah yang mengalir dengan lancarnya. Daging dan otot kita masih melekat di tulangnya. Tulang masih dikuatkan dengan sumsum yang ada di dalamnya. Di seluruh tubuh kita ada energi yang luar biasa. Tidak terhitung daya dan juga kapasitasnya semua itu nikmat yang tidak terhitung belum lagi di luar tubuh kita dari air yang tidak pernah habis, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan segala macam yang kita butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta hanya meminta kepada kita saudara seiman menikmati dan mensyukuri saja. Maka rajin yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Jika kita panjatkan salawat dan taslim kepada satu-satunya guru Kiai Suri Tauladan itu oleh setiap orang yang beriman. Siapa yang mengikutinya, mencintainya, mengamalkan ajarannya, pasti hidupnya akan berterang. Tertuntun, tahu mana boleh, mana tidak boleh, mana halal dan mana haram. Dan juga pada saat meninggal masuk ke dalam surga. Semua orang yang durhaka padanya, kufur kepada ajarannya, menjauhi tuntunan-tuntunannya, maka pasti hidupnya akan susah sesak badannya, tidak tahu mana yang halal dan haram, dan meninggal juga masuk ke dalam neraka. Maka sebagai pengikut yang setia, sangat wajar kalau kita menjalankan perintah Allah yang juga memberikan salam bersama dengan malaikatnya kepada beliau, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, semoga malam ini Allah berkahi waktu kita di depan yang kita bahas pada mutiara, musibah dan cobaan Tema ini sebenarnya saya susun dalam bentuk buku, tapi belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa, tolong didoakan. Ada alasan karena saya melihat banyak sekali umat Islam di sekitar saya yang saya jangkau yang bisa ngobrol konsultasi dengan saya yang saya juga melihat perilaku perilaku mereka terlalu banyak yang tidak tahu membedakan mana cobaan mana musibah mana ujian mana bencana Hampir sama semua istilah ini buat kita. Dan juga mereka tidak pernah tahu apa sebabnya permasalahan itu. Apa sebabnya cobaan kalau datang, apa sebabnya kalau musibah dan bencana kalau datang. Sementara kita kalau tahu sebab sesuatu, maka kita akan mudah untuk menjauhinya dan juga menghindari, menjauhi, menghindari dan juga keluar dari permasalahan itu kalau sedang kita hadapi. Juga tentu solusi dan mutiara pelajaran apa yang diambil dari musibah dan cobaan yang sedang datang. Makanya saya mulai teman-teman sekalian dari dua macam hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, cobaan dan ujian ini satu, bencana dan musibah sisi lain. Kalau cobaan dan ujian itu akan datang kepada individu saja. Tidak merata kepada seluruh masyarakat. Seperti sakit, hilangnya barang, tidak berhasilnya sebuah usaha, panen, baik panen peternakan perkebunan apa saja. Tidak berhasil mencapai target karena ingin menikahi seorang atau ingin kerja di sebuah tempat datang sifatnya individual. Maka itu namanya ujian dan cobaan. Gunakan bahasa ini tepat pada tempatnya supaya tidak salah. Kalau musibah dan bencana ini maksudnya datangnya kepada seluruh orang merata. Seperti misalnya gempa, tsunami, longsor. Nah ini dikatakan musibah ataupun masuk lebih tepatnya kalau bahasa Indonesia itu bencana sebenarnya.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 Hati-hatilah kalian. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengingatkan kepada kita dari siksaan, bencana yang tidak menimpa khusus orang-orang yang zalim, pelanggar-pelanggar saja. Artinya semua orang bisa kena. Dan ketahuilah kalau bencana Allah datang, siksaannya datang, Allah itu amat keras siksaannya. Ini dalilnya dulu tentang adanya bencana umum. Kalau bencana atau cobaan, kalau yang datang secara individu dalilnya surah Al-Baqarah nomor 2 surahnya ayat 155. Ini semua individu akan datang kepadanya. Kafir atau beriman akan datang cobaan sifatnya individu. Dan sudah menjadi sunnah kaumnya sistem yang Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Sehat dan sakit. Tidak ada temanku, saudaraku seiman, ada orang umur hidupnya sehat terus, tidak ada mustahil. Sebagaimana juga ada muda, ada tua, ada kuat, ada lemah, ada kaya, ada miskin, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Sunnah keluar berpasang pasangan Dan ini harus terjadi. Orang yang mengikuti sistem ini hidupnya akan tenang. Karena pada saat dia sehat, dia tahu satu waktu dia akan sakit. Maka dia kalau kena sakit, siap untuk menghadapinya. Karena dia tahu ini sistem, nggak mungkin tidak dilalui. Kapan? Allah mana? Sampai pencipta lebih tahu. Tapi Allah menjelaskan tentang cobaan individu ini dalam surah Al-Baqarah 155 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin kami pasti kata Allah menguji kalian secara individu cobaan akan datang kepada kalian setiap orang di antara kita Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, beriman, kafir, semua akan datang. Dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Apa saja sifatnya? Banjir besar, misal hujan lebat, kita ketakutan, wajar. Khawatir, sudah berusaha tapi ternyata hasilnya ada enggak ya? Muncul kekhawatiran itu. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, dan hasil panen buah-buahan dan berita gembirakanlah kepada orang-orang yang sabar. Jadi poin pertama saya tadi menjelaskan dulu tentang masalah definisi perbedaan antara cobaan ujian ke satu sisi datang kepada individu dari ini Al-Baqarah 155 dan bencana atau musibah yang besar itu disebutkan tadi di dalil yang sudah saya sebutkan dalam surah al Anfal ayat 25. Baik kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian ke kita. Segala sesuatu itu ada sebab tidak sesuatu terjadi tanpa sebab. Ada sebab tertentu. Sebab ini kalau antum tahu, misal suami istri bertengkar. Dan masing-masing dari individu pasti tahu sebabnya apa. Kita mencari tahu sebabnya apa, sebab itulah yang kita perbaiki Saya kasih contoh begini. Kalau antum lihat pemadam kebakaran, lagi kebakaran, maka mereka pasti punya dua tim. Tim yang pertama itu siap menyiram dari luar, dan ada tim yang kedua ini sebenarnya tim inti. Mereka akan masuk menyerobot ke dalam untuk mencari inti kebakaran. Di mana tuh sebab kebakarannya? Konsep listrika, Tabung gas kah? Dicari di padangnya sama dia. Dicari lurus urus karena kalau itu padam, maka air dari luar kalau disiram itu cepat memadamkan. Tapi kalau tidak didapat sebabnya, maka lama kalau misalkan berjam-jam air sampai sekian banyak habis percuma saja. Karena sebab Orang kalau tahu sebabnya apa, maka sebabnya saja pun dan insya Allah selesai urusan. Orang lapar, dia jadi lemas badannya. Banyak yang ditanya, lemas, malas berpikir, malas ngomong. Permasalahannya sebabnya apa? Lapar. Obatin itu lapar. Selesai semua. Jadi mengetahui sebab itu penting. Kalau bencana yang datang umum, kita mulai dari itu dulu karena ini yang sering terjadi di Indonesia sudah langganan. Tiap tahun kita dengar banjir, tiap tahun kita dengar longsor, dan ada terjadi tsunami yang sangat besar di Aceh yang luar biasa. Terjadi pada kota wilayah yang dianggap mayoritas Muslim. Apa kira-kira sebabnya? Kalau bencana umum, secara umum ya datang itu kalau kita tahu sebabnya dan kita hindari bisa selamat. Tidak akan terjadi. Nggak akan longsor, nggak akan banjir, tidak akan merata penyakit itu bisa kalau bencana. Tapi kalau cobaan ini sebabnya sebab ilahi kata ulama artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab di situ. Seperti misalnya kita tiba-tiba bangun tidur flu, Allah SWT jadikan sebabnya karena AC yang dingin semalam misalnya. Ada sebab, karena cobaan datang kepada individu. Kalau ini sebab ilahi. Kalau yang bencana, sifatnya itu sebab dari manusia itu sendiri. Dari tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dan menjelaskan tentang beberapa sebab bencana umum. Hindari tidak akan terjadi bencana ini. Yang pertama adalah penolakan terhadap Rasul. Ajaran-ajaran Rasul Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa hukum Allah dari langit, mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak boleh, mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci. Ini membawa ajaran dan wajib dipatuhi, yang bisa enggak. Kalau kita tentunya sudah tahu Rasul Muhammad SAW. Semua ajaran beliau, makannya, minumnya, berpakaian, berjalan kaki, bahkan sahabat cara jalannya Rasulullah SAW, cara disir rambutnya, semuanya diikuti. Kalau Nabi SAW keluar dari rumah, semua diikuti, dilihat. Mereka menceritakan Rasulullah SAW keluar pakai baju warna putih, Rasulullah SAW memegang tongkat di tangannya, Rasulullah SAW berjalan seperti turun dari bukit, Rasulullah SAW menyisir rambutnya dengan cara seperti ini, dan seterusnya, dirincikan. Mereka betul-betul mencipta Nabi SAW. Dan harus seperti itu, dalam segala hal, idola kita, ya, yang kita idolakan, yang kita jadikan sebagai panutan, sebagai tauladan hanya Nabi SAW, Alaihi tidak ada yang lain. Siapapun yang menolak ajaran Rasul, apalagi kalau sifatnya wajib, sifatnya sunnah saja, nanti akan kita jelaskan di masalah cobaan individu, masuk dalam bab kelayan kelalaian sudah cukup untuk mendatangkan cobaan dari Allah. Apalagi yang wajib. Saya jelaskan dulu dalilnya. Surah Yunus surah nomor 10 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu." Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, wahai umat Muhammad. Kita ini sekarang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian ini sudah banyak yang telah kami binasakan kata Allah. Ketika mereka berbuat kezaliman, apa kezaliman mereka sehingga Allah binasakan? Padahal rasul-rasul mereka, ini kata bahasan yang sini, inti bahasannya, telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan nyata. Ini boleh, kerjakan, pahalanya ini, dijanjikan. Ini nggak boleh, ini haram, jangan, dosanya ini, ini masuk surga, ini masuk neraka. Jelas keterangannya. Telah datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Sudahlah, apa-apa, dan seterusnya. Dianggap ini kolotlah, apalagi tidak sekarang fundamentalis dan seterusnya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54 menguatkan dari tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كل كانوا ظالمين keadaan orang-orang yang datang menolak Rasul ajaran Nabi Muhammad SAW dipilah-pilah mana yang dia suka dia lakukan mana yang dia tidak suka ditinggalkan seperti keadaan Fir'aun kata Allah. Ini firman Allah, bukan perkataan saya. Dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya malah. Nuh dan kaumnya, Lut dan kaumnya. Semua itu. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka dengan cara menolak ajaran Musa alaihissalam. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka itu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim karena menolak ajaran Rasul. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13 juga merincikan kepada kita masalah yang sedang kita bahas ini. Allah SWT berfirman, "A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min karyatin dia asyadu kuwatan min karyatika alladhi akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum." Betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Mekah itu Muhammad. Penduduk Fir'aun Mesir, itu kaum Nabi Nuh. Mereka lebih kuat secara fisik. Kaum Ad, kaum Samud. Banyak sekali. Termasuk kaum Ibrahim AS dari di Babilonia. Yang ada Namrud di situ. Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Mereka tuh lebih kuat daripada penduduk negerimu. Mereka lebih maju dari sisi perkembangan. Kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka terhadap Rasul yang kami utus. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka tentang Nabi Hud alaihissalam surah Asy-Syu'ara surah nomor surah nomor 26 ayat 139 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين maka mereka mendustakan Hud lalu kami binasakan mereka sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak beriman teman-teman sekalian mungkin antum bertanya di benak antum antum bilang itu kan mungkin yang dimaksud orang-orang kafir. Dengarkan pendapat para ulama tafsir, Ibnu Kathir, ya. kemudian Qurtubi dan banyak ulama-ulama tafsir yang lain menjelaskan. Ulama-ulama salaf dari sahabat dan tabi'in menjelaskan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi yang saya rincikan itu adalah ada dua penyebab penghancuran yang Allah jadikan. Yang pertama memang kufur secara merata, memang kufur mereka nolak Rasul tersebut, ada juga yang kedua adalah ada orang-orang yang mereka bukan cuma sekedar kufur, tapi malus-malusan, memang tidak mau menerima. Seperti kasus orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasusnya karena mereka malas saja. Mereka tidak mau menerima. Maka sama, Allah binasakan juga. Jadi bukan hanya sekedar Allah binasakan orang-orang yang kufur, tapi orang juga yang malas menerima itu. Ingat, ahli kita sebelum kita Yahudi dan Nasrani. Allah binasakan banyak sekali di antara mereka karena Allah mengatakan yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd. Mereka menerima sebagian isi Alkitab dan mereka menolak sebagian yang lainnya. Telah datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, beberapa pendeta Yahudi setelah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu salah satu pendeta Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, Sesungguhnya orang Yahudi kaum badar, kaum yang suka durhaka, suka menipu, suka membolak-balikan fakta. Maka undang pendeta-pendeta mereka, lalu tanyakanlah kepada mereka tentang saya. Nabi SAW mengatakan baiklah. Abdullah bin Salam sembunyi radhiyallahu anhu di belakang tembok. Orang Yahudi masuk Islam, pendeta mereka. Lalu datanglah Huyai bin Akhtab, datanglah banyak sekali tokoh-tokoh Yahudi, kemudian kumpul mereka. Kata Nabi SAW, Yahudi tahu bertakwa kepada Allah. Saya adalah utusan Allah. Kalian harus beriman. Kalian tahu itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, arifunahu kama yakuna abna'ahu. Mereka mengetahui Muhammad SAW, sebenarnya mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka tahu benar itu. Kalau ini mengatakan kami tidak yakin kamu adalah Rasul, kami yakin adalah Rasul terakhir dari Bani Israel, sementara kau dari turunan Ismail dan seterusnya. Alasan-alasan. Lalu kata Nabi SAW, baiklah. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam pendeta mereka masyur. Semuanya tentang mengatakan dia adalah orang yang paling alim di antara kami, dia orang yang paling paling hafal Taurat, dia orang yang paling saleh dan dekat dengan Allah, dia tuan kami, dia pemimpin kami dan seterusnya. Ini pujian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam sudah syahadat? Kata mereka, mustahil, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah keluar. Abdullah keluar dia mana dari belakang tembok lalu mengatakan wahai Yahudi bertakwalah pada Allah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah spontan Yahudi pada itu berkata apa dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami dia adalah orang yang tidak mengerti di antara kami dan dia orang terhina di antara kami baru saja tadi mereka mengatakan ini subhanallah pulang orang-orang Yahudi ini mereka seperti melupakan kasus yang baru saja mereka lakukan beberapa hari kemudian mereka datang lagi kepada Nabi SAW lalu berkata wahai Muhammad kami menemukan salah satu dari tokoh masyarakat kami telah berzina. Wanita terhormat berzina. Kami tidak temukan hukumnya dalam Taurat. Kata Nabi SAW bertakwalah kepada Allah. Telah turun dalam kitabnya Musa, orang yang sudah menikah raja. Dan turun dalam kitab yang saya bawa juga wanita di raja kalau sudah menikah. Mereka bilang kami tidak temukan dalam kitab kami. Maka kata Nabi SAW, wahai Abdullah, Abdullah bin Salam ada pendetanya. Keluarlah sini. Apakah betul seperti yang Yahudi mengatakan tidak dalam kitab kalian dulu kitab Taurat itu perempuan atau laki-laki yang sudah menikah kalau berzina dirajam? Kata Abdullah, demi Allah ada ya Rasulullah. Lalu Abdullah SAW berkata kepada Yahudi, bukalah di kitab ini, di surah ini, di ayat ini. Dibuka oleh orang Yahudi tersebut. Mereka malu, mereka buka Taurat yang mereka bawa di tangan mereka. Pada saat mereka baca ayat tersebut, subhanallah, mereka melewati kata rajam dengan cara menutupi dengan jarinya. Kalimat rajam ditutup dengan jarinya. Lalu diloncatin sama dia. Bahwasanya wanita atau orang-orang yang sudah menikah, hukumnya rajam dilewati. Gitu kan? Sebagai balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Salam datang dari belakangnya kemudian mengangkat jari Yahudi tersebut mengatakan ini ayatnya. Gitu kan? Pembangkangan yang luar biasa. Ya. Jadi ada orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau. Ini orang yang dianggap kufur. Ada orang yang kedua tidak. Mereka menolak ajaran Rasulullah SAW tanpa sebab. Dan saya melihat di Indonesia ini luar biasa. Terlalu banyak masyarakat kita yang menolak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya siapa Tuhanmu Allah, siapa Rasulmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba tanya kepada dia lebih jauh. Bagaimana itu Nabi Muhammad SAW? Apa saja sunnah-sunnahnya? Atau kalau kita lihat perilaku dalam kesehariannya atau dalam fisiknya dia, kita tidak temukan sunnah, kukunya panjang, gitu kan? Kemudian pelanggaran-pelanggaran syar'i terjadi, tidak sholat, ya. Perempuannya tidak tutup aurat, banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi, dan mereka menganggap itu biasa. Oh nggak apa-apa ini, bukan satu hal yang salah gitu. Ya. Bahkan ada tetangga melihat tetangganya yang buat salah tidak diingatkan sama dia. Seakan-akan itu tidak akan mendatangkan musibah. Salah saudara. Kalau antum biarkan kemungkaran, nanti akan kita bahas salah satu penyebab bencana adalah tidak ingkar mungkar dan tidak amar ma'ruf. Membiarkan orang-orang ini melakukan kesalahan-kesalahan tidak boleh. Hati-hati. Ini bahaya sekali. Akan datang cobaan-cobaan yang berat. Nabi Muhammad SAW saudaraku diutus untuk diciplak hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam surah Al-Ahzab ini ada suri teladan buat kalian. Suri teladan artinya cipta semua kehidupannya, apapun itu. Jadikan dirimu seperti Muhammad SAW yang sedang berjalan. Bagi orang yang mau bertemu dengan Allah, mau masuk surga di hari kiamat nanti, dan mau mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Memang begitu. Jadi kalau ada orang menolak, yang berpikir mereka menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Ini penyebab bencana. Makin banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, perintah-perintah Nabi terutama yang wajib, yang sunnah tidak dibahas untuk dalam pilihan. Tapi yang wajib, maka itu sudah cukup untuk bencana yang besar. Yang kedua saudaraku penyebab adalah meratanya dosa besar. Dosa-dosa besar merata dan dibiarkan. Zina, riba, durhaka dengan orang tua, mencuri, ya, beragam macam hal. Dan diubah namanya dengan nama-nama yang lain. kamar diganti dengan beragam macam nama, beragam macam merek, alasan tidak lagi alkoholnya, zina diubah kemasannya hiburan, diubah ya kan tempat ada perzinahan yang terang-terangan ada yang cuma diskotik ada yang cuma karaoke dan beragam macam nama dan seterusnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah tersebut dalam surah anam urutan 6 ayat 6 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi Fa'alatnahum bidrubihim wa ansya'na min ba'din qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal masih umat Muhammad SAW kita yang jadi ngomong nih. Kata Allah SWT ini Al-Quran. Padahal generasi itu, orang-orang yang telah kami binasakan, telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu ketubuhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Ya, mereka bisa melakukan apa saja, kekayaan melimpah, pasukannya kuat, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Selalu tidak pernah kekurangan air, tidak pernah kemarau. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Mereka bisa menikmatinya. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang sangat besar. Sosok generasi lain. Surah Al Isra, surah nomor 17, ayat 17 juga menekankan masalah itu. Allah SWT mengatakan A'udzubillah minasyaitonir rajim wa kam ahlakna minal kuruni min ba'di nur wa kafadi bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan setelah Nabi Nuh itu sebenarnya yang selamat cuma di kapalnya Tapi tadi itu ada setelah jadi cuma ini, ini orang-orang beriman sudah semua sudah tahu ini bahayanya orang-orang kafir sudah dibinasakan depan mata mereka. Ternyata lahir lagi dari generasinya seperti itu. Datang lagi kaum kaum sedang yang durhaka, akhirnya Allah binasakan. Berapa banyak dan cukuplah Tuhan Muhammad Muhammad mengetahui, maha mengetahui dan maha melihat dosa hamba-hambanya. Dan Allah SWT ini kalau mau membinasakan itu ya luar biasa ya. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya teman-teman sekalian itu di padang pasir. Tidak ada air sama sekali, tidak ada laut, tidak ada sungai. Apa yang terjadi? Waktu Nabi Nuh AS sudah berdakwah 950 tahun mendakwai mereka mereka juga tidak mau beriman kecuali yang sudah ada saja yang beriman ini. Maka Allah SWT memerintahkan Nuh AS membuat sebuah kapal, kapal yang sangat besar di tengah-tengah badan pasir. Kaumnya setiap kali lewat mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Mau bawa kemana nih kapal Nuh? Gak ada air, gak ada apa. Kau mau dorong pakai tundakmu, diolok-olok dalam riwayat seperti itu kau mau kemana dengan kapal ini? Tiap hari diolok-olok. Nabi Nuh AS tetap kerja sama orang-orang mukmin. Setelah selesai kapalnya sudah rapi, kaum Nabi Nuh ini mengolok-olok lebih jauh lagi. Bukannya mereka malah sadar, mereka coba merenungi enggak. Maka semua sepakat orang-orang kafir waktu itu mereka maaf azakumullah. Semoga Allah muliakan anda semua. Ini diucapkan kalau kita mengucapkan hal-hal yang kotor atau najis. Maka semua kaumnya Nabi Nuh yang kafir, itu kalau mau buang air besar atau buang air kecil, datang ke kapal Nabi Nuh AS. Pokoknya buang air besar nanti ke kapal Nabi Nuh. Sampai kotoran penuh satu kapal. Kapal yang sangat besar. Penuh semuanya. Sambil mereka kalau turun ngolok-ngolok. Terima kasih Nuh kau sudah buatkan kami WC. Ngolok-ngolok Nabi Nuh AS. Sampai datang janjinya Allah Subhanahu wa taala beberapa saat sebelum datang banjir yang besar. Yang terjadi Allah Azza wa Jalla datangkan cara ilahi, cara Allah. Hati-hati kalau Allah yang bermain itu berbahaya sekali. Jangan bermain dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan penyakit kulit yang mengena hanya orang-orang kafir subhanallah. Yang beriman gak kena. Dan penyakit kulit ini parah sekali. Bisul-bisul yang besar mengeluarkan darah dan nanah dari tubuh mereka. Seluruh tubuhnya dan yang kafir saja yang beriman tidak kena. Itu pun mereka masih bukan bukannya taubat, bukannya tanya Nabi Nuh. Karena lihat orang beriman tidak kena. Mereka tetap saja mencari ikhtiar, sumpah berobat karena sini nggak bisa sembuh-sembuh. Tahu teman-teman sekalian setelah tahun tepatnya mereka tersiksa dalam keadaan tersebut, mereka nggak ada solusi. Allah punya cara untuk menunjukkan keajaibannya kepada mereka, tapi juga tidak mau taubat. Maka salah seorang di antara mereka dalam kondisi luka parah seperti itu kulitnya, masih saja mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam pergi buang air besar lagi di kapal. Kepleset jatuh ke kotoran sendiri. Subhanallah, begitu dia keluar dari kotoran sembuh penyakit kulitnya. Sembuh total. Tiba-tiba dia pulang ke kaumnya, kaumnya tanya, kamu sembuh dari mana? Berubah di mana? Dia bilang, saya kemana-mana cuma kepleset di kotoran kita. Semuanya rame-rame yang kafir itu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kata ulama-ulama tafsir menjelaskan dan ulama hadir menjelaskan riwayat tentang penyiksaan kaum Nuh ini sampai tinggal sedikit pun kotoran mereka mereka cuilin untuk menghilangkan. Jadi Allah bersihkan kapal itu dengan caranya kenapa mereka kotorkan Allah juga balas dengan cara yang sama. Sampai bersih kapal tersebut dan sampai yang terakhir sembuh itu ada titik sedikit di kulitnya itu dikorek sama dia dibersih. Setelah bersih semua, mereka sembuh, mereka merasa senang, mereka merasa bangga. Allah kemudian menyuruh Nuh dan kaumnya naik ke atas sana. Kapal selamat. Dan pada saat banjir besar terjadi, ini ada beberapa kaum Nuh yang berusaha mau naik di kapal. Tapi nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa Allah Azza mengatakan tidak akan beriman lagi orang selain ini. Sudah selesai. Maka Nabi itu pun jalan. Orang-orang mukmin melihat kejadian tersebut, kajian banyak luar biasa orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang teriak, tapi subhanallah dari generasi mereka masih lahir juga orang yang berhak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra tadi, berapa banyak kaum sesudah Nuh yang kami binasakan lagi. Tapi cukuplah Tuhan yang mengetahui dosa-dosa itu. Banyaknya dosa yang tersebar karena mereka ya, membiarkan dosa itu terjadi, menyebab berhala, dan dan segala macam hal. Kemudian yang ketiga kezaliman. Kezaliman juga sebenarnya bagian daripada dosa, tapi saya sendirikan poin ini karena kezaliman ini lebih kepada mengambil haknya orang lain dan memang kadang-kadang kezaliman itu dianggap kecil sebenarnya bagi orang-orang, tapi ini menjadi penyebab bencana. Ya. Seperti surah Al-Hajj menjelaskan surah nomor 22 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'affaratin wa qasrin masyid. Berapa banyak kota yang telah kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim. Mereka saling mengambil satu sama yang lain haknya, yang kuat, yang kuat menindas yang lemah dan seterusnya. Maka kota itu roboh menutupi atap-atap rumah-rumah mereka dan berapa banyak sumur yang telah mereka tinggal dan istana yang tinggi. Teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan di poin ketiga dan poin keempat ini contoh kasus di lapangan kita. Saya ambil misalnya Aceh. Kalau saya bicara ini saya bukan saya bukan sedang menyalahkan masyarakat Aceh bukan. Dan saya bukan secara khusus bicara wilayah Acehnya. Saya bicara tentang musibah yang sedang datang di sana. Karena semua itu buminya Allah. Ya. Jadi kalau teman-teman yang dengar ceramah ini dari Aceh jangan tersinggung, bukan itu maksudnya. Tapi kita mengambil ibu dan pelajaran. Bukankah Mekah juga pernah dikejar, diserang oleh pasukan gajah? Jadi kan kemudian Allah hancurkan, tapi bukan berarti Mekah itu aib, bukan. Gitu kan? Malah mengangkat nama Mekah itu. Saya waktu terjadi tsunami teman-teman sekalian, saya tahu betul secara teori syar'i kalau ini karena ada dosa yang merata. Ada sesuatu di sini. Gak mungkin terjadi. Mustahil. Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan satu kaum mendatangkan bencana yang merata sementara di situ ada orang baik Sementara ada orang patuh, gitu kan? Atau masyarakatnya orang baik-baik. Tidak mungkin terjadi, mustahil. Gitu. Itu harus antum garis bawahi. Karena itu teori dalam agama kita. Ayat-ayat tadi semua menjelaskan masalah itu. Dan ada poin keempat kita, nanti akan saya hubungkan dengan masalah kejadian-kejadian lapangan. Tadi kan poin ketiga kelima, poin keempat itu tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Ada satu ayat, pegangi baik-baik ayat ini. Ini pegangan, ini ini kata kunci dari Allah. Surah Hud surah nomor 11 ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa wa ahluha muslimun. Hai Muhammad sampaikan kepada semua pengikutmu, semua manusia, bahwasanya Tuhanku sekali-kali tidak akan pernah membinasakan satu negeri dalam keadaan zalim, sengaja Allah mau-mau saja begitu, sementara penduduknya berbuat kebaikan kepada Tuhan. Mustahil terjadi. Pertanyaan kecil waktu terjadi tsunami, apa sebabnya? Kok bisa masyarakat muslim, mayorat muslim ribut mau mendirikan syarat Islam. Saya bahkan udah diundang ceramah di sana. Masya Allah di sana ini masjid, gitu ya Ini ada apa sebenarnya? Saya coba telusurin, pasti ada dosa yang bermasalah nih. Dan dosa ini merata dan orang yang biasa. Apa nih kira-kira? Mau dibilang zina, ada hotel-hotel di Jakarta lebih hebat. Di Surabaya lebih hebat daripada itu. Kita melihat riba, misalnya di Jakarta dan Surabaya dan di mana-mana kota-kota besar. Kita melihat apalah ya dosa-dosa kita anggap memang banyak induknya. Kira-kira dosa apa sih yang memang berat, besar di mata Allah tapi merata dan orang anggap biasa. Saya coba adakan survei teman-teman sekalian, teman-teman saya juga waktu banyak bawa bantuan ke sana. Saya coba cari tahu apa sih sebenarnya. Saya coba temuin beberapa masyarakat Aceh, saya tanya langsung. Sampai dengan izin Allah, saya menemukan satu titik hasil survei saya pribadi. Tidak sengaja saya bicara masalah makanan dengan beberapa masyarakat Aceh. Lalu terlintaslah istilah daun ganja. Bahasan daun ganja. Lalu saya tanya, saudaraku, apa sih yang makanan khas ini? Oh makanan ini, oh makanan ini, makanan Lalu bagaimana penyedap rasa kalian? Apa yang kalian lakukan? Karena saya sudah telusurin semuanya masalah pernikahan, masalah ekonomi, rata-rata umum lah ya. Tapi ada sesuatu pas saya masuk ke makanan saya temukan. Lalu ada terlintas saya bilang, apakah benar masyarakat Aceh ini menganggap daun ganja itu bukan ganja, bukan sesuatu yang memabukkan dan berbahaya? Jawaban semua orang yang saya temui dari masyarakat Aceh iya. Semua mengatakan iya dan bahkan kami gunakan untuk melunakkan daging kami, kami menggunakan untuk menghidapkan rasa masakan. Hampir yang saya temuin ya, saya tidak tahu kalau memang ada di antara antum yang menemui teman-teman dari Asia dan mereka mengatakan tidak, tapi yang saya temuin survei lapangan mereka bilang begitu dan hampir semua merasa seperti itu. Maka saya bilang kepada teman-teman itu, apa bapak sama ibu tidak tahu kalau ganja itu secara internasional sudah ditemukan setara dengan miras. Minuman keras, narkotika itu sama bahkan lebih berbahaya dianggap gitu kan berarti dia masuk dalam kategori dosa besar merata seluruh masyarakat hampir semua rumah melakukannya dan tidak dianggap bahaya ini sesuatu yang besar nih gitu kan bahaya sekali maka saya bilang kalau begitu kesimpulannya itu masalahnya Subhanallah dengan hikmah Allah kurang lebih dua bulan yang lalu saya diundang sama teman-teman ke Aceh di salah satu kabupaten saya nggak usah sebutin namanya saya datang ke sana Kemudian mereka bilang, waktu saya pas dijemput, saya ngobrol-ngobrol, ini asli wilayah pinggir pantai, wilayahnya bagus, ketika kabupaten yang mulai berkembang. Bagaimana sih waktu terjadi tsunami asli, di mana wilayah yang paling parah? Kata Iko yang jemput saya di luar dari bandara, ini Ustaz, kebetulan kota yang antum masuk ini kota paling parah. Di sini dulu tsunami itu. Di sini yang paling besar, pinggir laut pas. Jadi yang paling pertama kena di sini dulu nih, Semua ini pasir, habis di kota ini, nggak ada lagi. Sekarang sudah mulai bangun kembali. Terus saya tanya, oh begitu, baik. Kira-kira menurut antum pribadi, antum masyarakat asli di sini, apa sebabnya? Karena tidak mungkin datang tsunami tanpa sebab. Nah, mustahil. Teorinya surah Al-Hud, surah Hud ayat 117 tadi. Tuhanmu tidak akan hai Muhammad membinasakan satu satu negeri secara zalim sementara penduduknya buat kebaikan. Pasti ada masalah. Iya. Lalu mereka ungkapkan kepada saya hal yang saya baru tahu gitu. Mereka bilang, saya tahu sebelum tsunami itu yang kami tahu di wilayah ini. Itu kebetulan Desember, tepat di bulan Desember. Mereka bahasakan ke saya. Saya juga sudah lupa itu Desember atau bukan. Cuma mereka bilang, itu Desember. Kemudian menjelang tahun baru. Pada saat itu dia bilang, hampir seluruh masyarakat di sini sudah menjadikan sebagai ajang hiburan ke pinggir pantai. Dan, dan perempuan-perempuan dari asli desa ini itu sudah mulai tarik kritis di pinggir pantai. Dan orang datang suami istri pakai motor, pakai mobil menyaksikan itu. Hampir sepanjang pantai semuanya. Saya bilang itu dari masyarakat asli bukan pendatang dari asli sir. Dan kami orang asli di sini. Baik. Satu masalah nih. Masalah yang lain apa lagi Aki? Ada nggak yang merasa Ada Ustaz. Kemusyrikan. Apa kemusyrikan antum? Dia bilang di sini Ramadan. saya nggak mungkin ya. Ramadan kami nggak nelayan. Kalau Ramadan kami nggak turun di laut. Nggak ada yang nyari ikan. Begitu selesai Idul Fitri kami mulai beraktivitas lagi. Dan sebelum kami aktivitas, sudah turun temurun kami meyakini kalau kami turun tanpa memberikan sesajen ke lautan, maka berarti kami akan kena kualat. Maka kami mulailah masyarakat ini memasak ayam, sayur-sayuran, buah-buahan ditaruh di batang-batang pisang yang ditebang akarnya, tebang atasnya, dirubangin tengah-tengah ditaruh dalam situ. Lalu disiburin di lautan. Saya tanya untuk apa itu akhi? Untuk menjaga laut. Hmm muslimin menganggap ada penjaga laut selain Allah Azza wa bagaimana? Diceburin supaya selamat kapalnya. Subhanallah. Ini perbuatan syirik ini. Bahaya sekali. Dan yang lucu lagi mereka bilang, kami dulu belum paham sunnah, Ustaz. sekarang kami sudah ada pengajian sunnah, Alhamdulillah sudah paham. Dulu kami nggak paham, dan sekarang setelah kami paham, kami ketawa kalau ingat dulu kami Sebab kami dulu kalau taruh sesajen di, di, di lautan, itu kami tahu di ujung-ujung lautan, jadi itu menuju ke muara ke tempat sana lautan luas tepat itu perbatasan antara Muara Tari itu dengan lautan itu ada anak-anak kecil kami yang sedang duduk di situ berenang nunggu di sesajen lewat begitu lewat diambilin dimakanin tuh ayam orang tuanya lihat tuh Subhanallah gitu kan seperti itu jadi ternyata banyak hal-hal begini yang orang tidak tahu nih gitu bahwasanya menjadi penyebab bencana yang luar biasa Maaf teman-teman dari Jogja, saya tidak menyinggung Jogja, saya sudah bilang tadi. Tapi saya ingin menyebutkan kasus yang terjadi. Hampir tiap tahun kita dengar kasus adanya gempa. Udah langganan nih gempa. Dan kalau gempa itu longsor sekian satu kecamatan. Gak main-main, banyak, ya, merata. Saya kurang lebih teman-teman sekalian mungkin sekitar 10 tahun lalu. Waktu itu saya masih dosen mengajar di kota Makassar. Kemudian saya dapat penawaran untuk S3. Saya ingin cari S3. Coba di mana saya S3? Di Indonesia saya ingin punya ijazah. Kemudian saya dapat di internet informasi kalau ada UIN Jogja menerima. Saya daftarlah nama saya ke sana. Alhamdulillah dapat panggilan. Karena mereka melihat S2-nya dulu ke laut, maka mereka panggil. Nah, saya datang ke sana. Subhanallah waktu itu undangan tes tanggal 6 hari kalau tidak salah itu hari Selasa. Saya datang ke hari sebelumnya ke Jogja. Saya belum pernah ke Jogja waktu itu, baru kali itu. Saya berangkat ke sana, kemudian saya pun langsung cari penginapan. Besoknya saya datang ke kampus. Begitu saya masuk ke kampus, saya masuk ke pasar sarjana, saya lihatin suratnya, kata orang-orang di situ, maaf pak, ujiannya sudah dimajukan kemarin. Lah kok bisa dimajukan kemarin pak? Ini undangan saya hari ini. Saya datang on time jauh-jauh dari Makassar kok bisa dimajukan. Ya pokoknya sudah dimajukan tak nggak bisa lagi. Baiklah, kalau gitu saya tes saja sendiri. Nggak bisa. Pokoknya intinya rumit sekali. Nggak bisa. Saya mau temuin ketua pasar sarjana. Sudah mau temuin tetap juga sama. Nggak bisa. Dan subhanallah begitu saya masuk ke ruangan pasar sarjana. Yang paling pertama dilihat jenggot saya dulu. Rupanya di sini banyak orang-orang jil. Jaringan Islam liberal yang memang dasarnya perlu teman-teman tahu mereka ini dibentuk oleh orang-orang orientalis dari Kanada. Orang-orang orientalis, orientalis ini istilah bagi orang-orang non-muslim, Nasrani dan Yahudi yang bersatu umumnya Nasrani, dibiayai oleh gereja membuat kampus namanya Mijil di Kanada, yang mereka memang ini tugasnya mencari kelemahan Islam. Jadi di sana itu ada doktor, ada profesor, ada hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi mereka bukan muslim. Ada teman saya bahkan sekarang kiai, ada kiai di Indonesia ini yang alhamdulillah sekarang dia sudah mulai terjun kembali ke dakwah dan baiklah. Awalnya dari sana S2, S3 dan ceritakan sama saya keadaannya, bagaimana keadaan di sana, luar biasa. Dan mereka-mereka inilah menanamkan pemahaman-pemahaman bahwasanya Islam itu sudah saatnya mengikuti perkembangan orang-orang agama yang lain. Nasrani seperti ada revisi Al-Quran. Karena orang-orang Nasrani kan punya revisi Injil. Setiap tahun di Vatikan itu ada revisi Injil. Jadi sesuai dengan pasturnya mau apa ya dimasukin. Gitu kan. Kalau kita kan tidak ada itu dalam Islam. Lalu kemudian dikatakan mesti ada persamaan laki-laki dan perempuan dalam segala hal dan cerai tidak boleh tangan laki-laki saja. Disoroti hukum-hukum beragam macam masalah poligami, masalah ini, masalah itu beragam macam hal disoroti sama mereka. Ringkas cerita mereka juga mengatakan semua agama sama, gitu kan? Siapapun berbuat baik semua masuk surga. Gitu kan? Wah ini enak sekali nih, ya? karena kita tinggal nyanyi seminggu sekali masuk surga. Kalau jadi muslim, gitu kan? Ya? Ini paling enak nih. Maka akhirnya saya tahu bahwasanya saya belum tahu nih kalau di UIN di Jogja ini ternyata ada masalah berat di situ ya. Begitu saya berusaha, saya bilang Pak, saya datang ini undangannya, saya jelaskan. Dia sama saya sudah nggak bisa Pak, ini sudah dari kemarin. Baik Pak, saya coba tes. Saya sudah datang. Kalau saya nggak lulus nggak apa-apa, silakan saya nggak diterima. Dia lihat saya langsung dia bilang begini Pak, kayaknya Bapak memang nggak cocok kalau kuliah di sini. Baiklah, kalau itu keputusannya baik, saya tinggalkan. Suara ada teman dekat saya, satu, satu kelas dulu di Madinah. Orang Jogja asli, Ustaz saya telepon dia. Aki, anak kebetulan di Jogja nih. Oh iya, masalah tahu. Ini dari tamat tahun 1998 dulu, saya belum pernah ketemu beliau gitu. Beliau sudah jadi dosen, sudah selesai S2, Masya Allah gitu dosen. Di UGM waktu itu. Kemudian dia jemput saya. Saya, anak jemputan dong? Baik, jemput, di, jemput di, di kampus UIN. Begitu jemput dia tanya, ambil bonceng saya. Kenapa antum datang lagi di Jogja? Oh anak ini anak ya? masuk mau masuk S3 gini gini gini. Alhamdulillah antum gak jadi diterima. Setelah saya ceritain gitu. Loh kenapa antum malah bersyukur? Anak malah penasaran pengen balik lagi besok. Kenapa ini gak diterima gitu ya? saya penasaran. Dia bilang perlu antum tahu ini orang Jogja asli. Lahir di Jogja, asli suku Jogja gitu kan. Tidak ada UIN seperti Indonesia ya yang dikuasai oleh liberal seperti UIN di sini. Ini luar biasa. Sampai anak-anak di kampus itu kalau ada teman yang sholat diolok-olok, oh kamu masih sholat ya, kesian ya. Dan mereka kalau mau belajar, belajar tentang Nasrani dipanggil pastor dan pendeta, ngajar di UIN, datang masuk. Kita nggak butuh pastor dan pendeta belajar dari ustaz sudah cukup Dan mereka belajar alatnya mengambil dari sumbernya langsung. Padahal kalau Al-Quran tidak belajar dari ulama, gitu kan? Jadi ngaco semua, gitu kan? Dan beragam macam hal yang diinformasikan kepada saya. Saya bilang sampai sekolah itu akhirnya dia bilang ya. Terus mulai Nabi ceritakan pada saya, saya dipanggil ke rumahnya beliau, mulai dulu ngobrol, mulai saya tanya, saya coba korek informasi, sampai pembicaraan ke masalah longsor yang sering terjadi ini. Ada anak kaki, ada masalah apa antum di Jogja ini? Bisa antum ceritain nggak kan? Dia bilang di Jogja ini sudah komplikasi, udah, udah rumit dia bilang. Di sini sudah biasa dia bilang aki, satu rumah itu berapa agama? Jadi ayahnya Nasrani misalnya, ibunya Muslimah, anaknya Buddha, itu biasa. Satu-satunya kota di Indonesia yang begitu itu cuma Jogja, gak ada yang lain. Jadi satu rumah itu bisa berapa agama? Coba bayangkan kalau muslim masuk rumah dengan orang kafir. Suaminya bukan muslim, pasti sah. Zina, nggak mungkin. Hukum agama jelas di masalah itu. Itu, yang lain lagi apa? Dengan coba antum cek dia. Hasil survei internasional free sex terbesar setelah kota-kota di Amerika masuk di Asia Tenggara itu yang mengalahkan Thailand pun adalah Jogja. Terus saya bilang, subhanallah, yang telah memberikan kepada saya jawaban. Saya selama ini bertanya-tanya, apa penyebab bencananya nih? Apa masalahnya gitu? Ternyata sudah pada tingkat itu teman-teman sekalian. Dan ini dianggap biasa, merasa dibiarin aja. Orang sudah itu dosa kalau dibiarin maka jadi sebuah hal yang biasa. Dan kalau sudah menjadi biasa maka ini mengundang balak dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya sekali. Baik. Jadi kita harus ambil pelajaran teman-teman di sini. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari sebab ya, sebab-sebab utama terjadinya bencana-bencana ini. Yang keempat dan saya akan hubungkan lagi dengan contoh yang lain nanti adalah tidak ingkar mungkar, tidak menyuruh pada kebaikan, tidak melawan dari kemungkaran. Nah, kebaikan atau ma'ruf ini adalah sesuatu yang baik di mata Allah. Jadi kalau antum lihat ini perbuatan baik, walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk benci sama antum pertahankan. Kalaupun ini per, dan ingkar mungkar, mungkar itu semua yang dianggap buruk oleh Allah walaupun seluruh dunia menganggapnya baik. Jadi kita harus berdiri di kebenaran yang sesuai dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat ma'ruf dan tidak menyeruhnya sesuai dengan pandangan Allah, bisa antum sholat, antum tetangga antum tidak sholat, antum lewatin saja, sudahlah biarin aja, ahli nar, gitu ya. Itu nggak boleh, itu bahaya, menjadi penyebab loh ya, penyebab bencana umum, gitu kan? Hati-hati, membiarkan mereka dalam kesalahannya atau kemungkaran yang terjadi tidak dicegah. Dan ini akan kita ceritakan nanti tentang cerita masalah penduduk negeri Ilah. Mungkin saya sampaikan dulu ini eh, beberapa hadisnya baru nanti insya Allah antum azan ya. Ada hadis Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus meniru pada kebaikan dan kebaikan maksudnya ma'ruf yang baik di mata Allah harus diserukan. Jangan mau masuk surga sendiri. Antum sebenarnya bisa panen pahala banyak teman-teman sekalian. Tapi biasanya orang mengharamkan dirinya sendiri. Kita misalnya sholat nih, dapat pahala sebenarnya. Kita sholat berjamaah tuh hadir mesin dapat pahala, hadir majelis dapat pahala. Tapi antum bisa dapat pahala lebih banyak dengan cara hanya mengajak orang. Hanya itu saja. Sholat pak, sholat bu, gitu kan. Assalamualaikum seluruh tetangga, seluruh orang di Jakarta, saya kalau dekat rumah saya di Jakarta, kalau lagi masjid, saya lewat, sholat pak, sholat pak. Hanya itu saya ucapkan. Ada orang-orang yang jual kelontongan di pinggir jalan, ada biasa istirahat dekat masjid nggak sholat. Kita harus ingatkan mereka. Kalau kita ingatkan, kita selamat dari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sudah cukup untuk membentengi musibah yang akan datang umum. Nggak boleh kita nggak menyuruh pada kebaikan. Dan tidak boleh tidak mencegah kemungkaran. Orang kalau berbuat salah, jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Orang buat salah depan orang datangin. Assalamualaikum, maaf. Anda muslim? Anda muslimah? Ya, kalau iya, iya, maaf. Ini saya kan tidak boleh dalam agama. Harusnya dibaikin. Tentu kita sudah tahu ingkar mungkar dan amar ma'ruf bisa dengan lisan, kalau eh, bisa dengan tangan, kekuatan, pimpinan kepada bawahannya, suami pada istrinya, orang tua pada anaknya, gitu ya. Saya di rumah tangga saya, saya terapkan peraturan yang tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Tidak ada sama sekali. Tidak ada musik. Nggak ada ini, nggak ada itu. Nggak ada ini, jangan dilanggar. Pegawai-pegawai saya, Alhamdulillah di Jakarta itu ada 17 orang, 18 orang kerja di restoran saya. Saya wajibkan, harus setiap Senin dan Kamis ikut tahfidz Quran. Dua tahun harus keluar hafal Quran. Nggak mau keluar. Jadi saya gunakan power itu Dan memang kalau tidak dipaksa nggak bisa gitu kan. Azan sholat, nggak sholat kita pecat, nggak boleh kerja. Berapa banyak orang muslim malah kerja dilarang sholat, gitu kan? Mereka mengeluh karena tidak bisa sholat. Harus disengkal muka dan amal ma'ruf dengan power yang kita miliki. Kemudian juga termasuk dengan lisan. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Dan ini semua lemah iman. Tidak mungkin antum tidak bisa dengan hati. Kalau antum biarkan sama sekali dengan tiga tahapan tidak dilakukan maka tunggu. Ini bencana Allah akan datang. Hadis Nabi SAW saya bacakan baru antum azan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalian harus menyeru pada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran yang haram. Melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya secara paksa. Secara paksa di sini maksudnya adalah dengan sistem. Bukan paksa pegang tangannya, tarik dengan kuat, bukan. Tapi dengan sistem, dengan peraturan-peraturan yang ada. Misal, kita tinggal di sebuah kompleks perumahan, ada 15 rumah, ada ada satu rumah, dua rumah yang buruk. Suka mabuk, suka zina, suka segala. Laporkan kepada RT. Gitu kan? Turun tangan dengan sistem. Kita semua tidak senang nih. Ya Insya Allah dengan kita coba ingatkan, coba halangin, maka dia akan merasa terganggu. Kalau dia tidak, alhamdulillah. Atau dia berhenti. Karena ini tidak mungkin dibiarkan. Dan menariknya kepada kebaikan juga secara paksa dengan sistem. Atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian. Hingga orang yang terbaik dari kalian pun berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Riwayat Bukhari yang dikatakan kalian harus mencegah kemungkaran atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan secara umum bencana pada kalian semua, merata semua. Ummu Salamah pernah berkata radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu dalam hadis Muslim, aku bertanya bertanya aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan ditimpa musibah atau siksaan yang yang merata sementara di antara kami adalah orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, bila kerusakan lebih merajalela daripada kebaikan. Hati-hati teman-teman sekalian, kalau antum lihat kemungkaran, antum tidak pungkiri, atau antum punya kesempatan mengingatkan kebaikan, tapi antum biarkan, sehingga orang tersebut dalam keadaan salah renungi dua buah hadis. Yang pertama riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau ada seseorang melihat kemungkaran depan matanya dan dia tidak pungkiri, minimal minimal dengan doa yang Allah berikan dia hidayah. Kalau memang kita tidak bisa dengan tangan atau tidak bisa dengan nasihat, maka kata Nabi SAW, orang itu yang berbuat salah akan datang hari kiamat mencekik lehernya orang ini yang melihat dia. Lalu berkata kepada Allah, Ya Allah, orang ini dia saya buat kemungkaran dan dia tidak pungkiri, saya tuntut dia, diambil pahalanya dikasih ke orang ini. Padahal orang ini yang buat dosa. Gitu kan? Rugi benar kita. Hadis yang kedua dan setelah ini yang kemarin. hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, eh, kata Nabi SAW, Allah pernah mengutus Jibril AS mendatangi satu negeri untuk menghukumnya, membinasakan negeri itu. Tapi tidak disebutkan namanya. Lalu Jibril menemukan salah satu penduduknya adalah orang soleh. Lalu Jibril berkata kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu terdapat hambamu yang soleh, si fulan. Apa kata Allah Azza Orang ini selalu mau sendiri masuk surga. Gak pernah nyuruh kebaikan, gak pernah larang kemungkaran. Kata Allah mulai azab dari dia. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan dan tidak melarang kemungkaran. Malah dia yang duluan dikenain. juga. Maka kita harus hati-hati dalam masalah ini pungkiri dengan hati dan itu juga ajang pahala buat kita. Allah Maha. Serang kalau Maha Allah pendidikan ikhwan dan akhwat sekalian. <clears throat> Ada contoh yang lain penduduk negeri Ila. Negeri Ila ini berada sekarang di wilayah Israel, dulunya di wilayah Palestina. Di zaman dulu, pengikut Nabi Musa AS dari Bani Israel ada yang tinggal di sini. Dalam hukum Nabi Musa AS, hari Sabtu adalah hari raya mereka. Dan di hari Sabtu ini mereka tidak boleh beraktivitas apapun. Secara khusus, penduduk negeri Ila tidak boleh memancing, dilarang. Karena mereka ada di pesisir pantai. Tentu Bani Israel yang ada di pesisir pantai juga berlaku hukum yang sama. Tapi umumnya mereka berkumpul di negeri Ilan. Karena mereka pas di pinggir Laut Merah. Kerja mereka setiap hari nelayan. Waktu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Musa AS hukum mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Terjadilah tiga kubu di negeri Ilah ini. Yang pertama adalah orang yang mendurhakai itu, kufur. Mereka beriman pada risalah Nabi Musa, tapi mereka tidak mau. Pokoknya ya sudahlah, kami tetap mau memancing karena itu profesinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengakalin itu. Caranya malam satu mereka pasang jala, hari Sabtu mereka tidak memancing, hari Ahad mereka panen hasil jalannya. Jadi mereka mau menipu Allah Azza Ini nggak mungkin gitu kan? Mereka lakukan itu. Ini kelompok yang pertama. Jadi mereka melakukan pelanggaran yang dilarang. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang beriman yang memungkiri itu. Karena tidak boleh, ini haram. Ini kalau kita tidak pungkiri malah merasa azabnya Allah. Gak bisa, gak bisa dibiarin. Jadi dua kubu ini bentrok, gitu kan. Ini tetap mengerjakan, ini tetap melarang. Datang kubu yang ketiga ini hati-hati. Kubu ketiga ini yang hati-hati. Dan ini banyak di tengah-tengah kita ini. Orang beriman juga kepada Allah Azza tapi mereka tidak datang melarang orang yang buat mungkar bukan datangnya. Jadi kelompok ketiga bukan datang ke kelompok pertama, tapi datang ke kelompok yang kedua. Mereka datang kepada orang orang yang beriman ini, sudah nggak usah pusingin itu biarin aja Allah dan azab mereka. Jadi bukannya mereka larang kemungkaran, mereka malah menghadap orang yang membuat melarang kemungkaran. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat mereka sudah diingatkan berulang kali dengan orang-orang beriman, mereka tidak mau. Allah Azza wajalla makin uji mereka. Di hari Sabtu, di hari Sabtu khusus, ikan-ikan pada numpuk-numpuk di pinggir laut mereka. Bahkan ikan besar, ikan-ikan besar pun yang susah ditangkap itu datang. Sampai mereka bertumpuk-tumpuk. Dikatakan dalam beberapa asar itu numpuk-numpuk ikannya. Jadi luar biasa tinggal diangkat, angkatin aja ikan itu. Di hari Sabtu. Selain hari Sabtu tidak ada ikan sama sekali. Mereka harus naik kapal pergi ke lautan untuk menangkap. Sebagai ujian lebih berat lagi dari Allah SWT. Ternyata mereka tetap melanggar, gitu kan? Mereka sudah diingatkan ikatan mereka Allah datangkan sekalian ujian yang lebih berat, mereka tambah melanggar, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan ya bencananya. Orang-orang yang beriman yang ingkar mungkar itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Sementara orang-orang yang kungkir tadi, yang kafir, yang yang melanggar dan orang-orang yang menahan orang yang ingkar mungkar. Kelompok satu dan kelompok tiga, Allah binasakan. Allah kutuk mereka dalam tiga hari menjadi kera dan babi. Lalu setelah itu Allah binasakan mereka.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 Maka Allah Azza ingin membuktikan kepada Yahudi Yahudi Madinah waktu itu, walaupun mereka sudah tahu benar bahwasanya ini bukan karangan. Tanya mereka, Hai Muhammad, tanyakan kepada mereka tentang penduduk negeri yang berada di pinggir lautan. Idh ya'duna pada saat mereka memang memancing pada hari Sabtu itu. Ista'tihim syaitanuhum yawma eh, sabti'in syurwa'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Pada saat hari Sabtu, Allah SWT datangkan ikan yang banyak di pinggir laut mereka. Dan selain Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang. Kadzalika nabluhum lima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka karena mereka sudah dilarang oleh kelompok dua Jadi tidak mau. Akhirnya mereka tetap saja memancing, mereka berusaha mengambil. Wa idqalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum adzaban syadida. Waktu ada yang kufur tadi melanggar, ada kelompok kedua ingkar muka, ada kelompok ketiga yang datang melarang kelompok kedua. Nah Allah ceritakan kelompok ketiga dengan kelompok kedua nih. Kelompok ketiga datang, mereka mengatakan, ingatlah ketika ada satu kaum di antara mereka yang datang mengingatkan kelompok yang kedua yang ingkar mungkar. Kenapa kalian repot-repot mengingatkan itu? Biarin aja, nanti Allah akan binasakan mereka. Qalu kelompok dua berkata, ma'jiratan ila rabbikum." Supaya kita ada alasan di depan Tuhan kita. Kita harus ingkar mungkar, enggak boleh dibiarin. Ini haram, Allah larang. Wala'allahum yattaqun. Siapa tahu mereka sadar. Falamma nasu ma dzukiru bihi, pada saat mereka sudah lupa lalai dengan apa yang diingatkan kepada mereka, anjainal ladina yanhauna 'anil Kami loloskan, kami selamatkan kelompok dua, yang melarang dari kemungkaran tadi. Wa akhadna alladziina zalamu dan kami binasakan kelompok yang zalim. Kata Ibnu Katsir kelompok pertama dan kelompok ketiga. Bi azabin ba'isin bima kanu yasukun dengan azab yang sangat menyedihkan dan menghina mereka dari perbuatan kefasikan mereka. Falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasiin. Pada saat mereka melanggar itu, maka kami kutuk mereka dan kami katakan jadilah kera-kera yang terhina. Tentu cantikan dengan ayat-ayat lain di sini, di surah-surah lain yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi monyet dan keras selama tiga hari kemudian mengajar atau membinasakan mereka. Ini kisah tentang orang kalau tidak ingkar mungkar. Baik, kita lihat sekarang masuk itu bencana umum ya. Jadi ada empat penyebabnya, penolakan terhadap Rasul, dosa besar yang merata, kemudian juga kebaliman, ya, dan juga tidak ingkar mungkar, tidak mau tidak tidak ambil ma'ruf, tidak nahi mungkar. Baik kita masuk sekarang cobaan datang secara individu. Saya bilang tadi cobaan ini datang dari individu kafir atau beriman. Kalau orang beriman teman-teman sekalian, antum sudah coba menjaga setiap hari sholat, begitu azan langsung sholat, tutup aurat, berusaha mencari pendapatan yang halal, pokoknya sudah menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah sudah menjaga itu keluarga juga istri antum, anak antum, antum jaga pokoknya semua. Sudah jalan, kemudian datang cobaan. bisa jalan dompetnya hilang, bisa contoh. Atau tiba-tiba saja jalan ban motornya pecah kempes, jatuh, kemudian dia luka. Atau dia bangun tidur sakit, atau gitu, anaknya sakit, istrinya sakit, atau ada gangguan dari iparnya dan seterusnya. Kira-kira apa nih kalau kita sudah beriman terus datang cobaan? Maka di sini ulama mengatakan ada dua. Pertama, karena memang Allah ingin membersihkan kalau dia masih punya dosa. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad di mana Nabi SAW mengatakan, terdapat dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Allah akan berikan cobaan kepada orang tersebut dengan penyakit yang dengan penyakit itu maka dia akan disembuh, dihilangkan, ya dihilangkan ya dosa-dosanya yang lalu. Juga dalam hadis yang lain dikatakan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila Allah cinta seorang hamba, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Oleh cinta, kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan ujinya. Coba dia. Coba ini ternyata gunanya untuk membersihkan dosanya, atau yang kedua, meninggikan derajatnya. Kata para ulama hadis, kalau seandainya umur seorang hamba itu 80 tahun, di surga itu ada derajat 200 tahun. Misal, antum harus 200 tahun bakti dengan orang tua, 200 tahun sholat, 200 tahun puasa, 200 tahun jihad. Sementara umur kita cuma 80. Dan Allah Azza mau kita sampai ke derajat itu karena iman kita. Bagaimana caranya? Kata para ulama hadis, Allah datangkan cobaan pada misal dia sakit 10 tahun. Misal dia usaha sampai tiga kali gagal dan modalnya sudah halal, sudah berusaha ikhtiar tapi gagal cobaan cobaan seperti ini untuk membersihkan bagaimana dosa atau memang memberikan derajat di surga. Jadi ini hadis yang dijelaskan juga dalam hadis yang lain Imam Ahmad karena Nabi SAW bila Allah mencintai seorang hamba maka karena imannya karena iman hamba itu maka Allah akan memujinya untuk memberikan derajatnya. Juga dalam hadis Bukhari dikatakan seorang mukmin akan terus dipuji oleh Allah di dirinya, di keluarganya, di hartanya, di kuburannya sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah Azza Wajalla sementara tidak terpikir satupun dosanya. Jadi ini akan datang. Ingat, bisa jadi pembersihan dosa atau penyihir derajat. Pembersihan dosa itu kita begini. Misal antum sebelum ikut pengajian, sebelum mengenal hukum Allah, kita dulu pernah gosipin orang. Kita dulu pernah mengambil sesuatu, mencuri sesuatu. Dulu kita nggak tahu mungkin kita tahu tapi sudahlah, sudah lewat dan sudah tobat kita. Ingat, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Jangan heran, setelah itu sudah bertadi, sudah mulai bertadi, sudah mulai lurus jalannya, ternyata tiba-tiba ada cobaan. Tiba-tiba dompet kita hilang. Ingat, muhasab. Mungkin dulu pernah antum ambil dompetnya orang mungkin waktu SMP masih SMA tidak mengerti atau mungkin memang tentu pernah ambil kita pernah positif orang sekarang itu sudah lulus kok digosipin orang ya ini muhasabah mungkin pernah ada terjadi sesuatu tidak ada dosa dari sebuah kata-kata saya ini yang tidak ada konsekuensinya tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi teman-teman Jangan pernah antum berpikir bisa umur 17 tahun dulu ada kesempatan berzina dan kita misalnya mengingatkan ya, setan buat kita berkecamuk gitu oh ini perempuan juga ini laki-laki itu saya suka ya. Sekarang Allah pertemukan sudah dewasa, sudah mungkin sudah menikah semuanya. Lalu kita teringat, cerita ingat ini dulu punya kesempatan bersih. Lalu kita seperti menyesal, coba dulu saya berzina aja sama dia ya, sekarang saya tobat, gitu kan? Bisa. Ya. Maka itu pemahaman yang keliru teman-teman. Karena kalau antum sempat berzina dengan dia pada saat itu, dari Allah akan ada pembersihannya. Gak ada dosa dari pembersihan. Dosa itu ibaratnya seperti segelas racun Antum tahu atau tidak tahu itu berbahaya tetap mematikan. Tapi orang tahu lebih cepat. Dosa juga dari satu sisi teman-teman sekalian, itemnya sedikit. Dan efek jerahnya besar. Hati-hati, nggak ada jarak efek jerah. Dosa semua sekecil apapun antum sengaja tidak sengaja ada efeknya. Kenapa kita kalau wudhu misalnya hadis Bukhari tidak ada seorang muslim pun yang wudhu Kemudian dia membalas lamarannya di pagi jatuh dosa-dosanya bersama dengan kita air yang terakhir. Kemudian kalau dia kumur kubur kalau dia istighfar, masalahnya di hidung, jatuh semua dari mulutnya, dari mukanya pada saat dia basuh, jatuh semua mulut dari matanya, tangannya, kepalanya, seterusnya. Kalau kita butuh sehari mungkin 10 kali. Bukankah sudah banyak sekali dosa yang jatuh. Pertanyaannya, kok banyak sekali pembersihan dosa? Kenapa? Karena ternyata memang dosa-dosa kita terlalu banyak ya. Mas, antum lewat dari rumah tadi ke sini, berapa banyak orang yang tidak pakai jilbab yang antum lewati atau pelan misalnya tanpa perempuan tidak pakai jilbab atau ada orang yang putar musik atau apa saja dosa. Siapa yang bilang itu dosa dosa? Gitu kan? Kita lewat dan kita tahu, kalau tidak tahu dosa, tetap dosa namanya, pelanggaran. Makanya harus belajar untuk itu. Maka dosa ini harus ada pembersihan, tidak ada bisa tergantung antum sengaja atau tidak sengaja antum memang e, menjadi juru kuncinya penyebabnya orang buat dosa atau tidak tapi tergantung ikut atau cobanya dan datang seperti itu ingat dosa itu itemnya sedikit efek jerahnya besar jadi ya, kan termasuk selalu lurus mulai ikuti pengajian mulai sadar mulai taubat seperti kita ya sebaliknya kita kasih contoh lain amal soleh amal soleh teman-teman sekalian itemnya banyak efeknya juga efek balasnya dari Allah besar. Saya kasih contoh, bagi Allah haramkan, haram baik. Lihat Allah gantikan ya, yang ini saya katakan tadi yang haram itu akhirnya sedikit. Allah gantikan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang ada di air. Artinya yang haram akhirnya sedikit, itu banyak. Kenapa harus ambil yang haram? kita diharamkan khamar, kalau di minuman keras. Allah ganti susu, madu, siru, air putih, banyak gantinya. Kalau nantinya Allah haramkan sesuatu Allah tidak ganti, itu repot memang buat kita. Tapi tidak, Allah haramkan, Allah ganti yang banyak. Lalu kenapa harus cari yang haram? Dan efek jera yang haram itu besar sekali berat. Kita kalau menulis juta, teman-teman sekalian, tidak akan hilang dari kita sejuta Bukan. Allah hilangkan seratus juta. Jadi, gitu ya. Masuk rumah sakit, biaya rumah sakit berat, berat sebenarnya pemberdayaan yang satu juta. Orang kalau ini yang mau buat dosa, kita tuh dosa itu sedikit membuat dosa itu semua dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran diakhiri dengan penyesalan. Beda dengan pahala, amal sholat. Itemnya banyak, gitu kan? Terus kita dapat pahala dan efek balas baliknya dari Allah besar. Misal kita sholat sejuta, Allah nggak balas kita dengan sejuta lagi. Allah kasih kita seratus juta dalam berbagai. Jadi lihat bagaimana kita harusnya berjalan di jalan yang benar dan kita jauh di jalan yang tidak benar. Harusnya begitu. Karena ini semua efeknya berbahaya. Orang mukmin kalau datang ke bahan padanya bisa jadi pembersihan dosa-dosa yang lalu dan ini sebuah yang luar biasa. Daripada nanti disiksa di akhirat lebih baik di sini gitu ya. Kemudian kalau memang dosanya kita berhenti akan memiliki derajat yang lain derajat yang sangat tinggi di surga. Kalau orang mati dan orang kafir pasti muslim tapi masih banyak dosanya, belum taubat. Alhamdulillah. Jadi kan terus saja lalai, terus saja berbuat kesalahan-kesalahan. Ini orang fasik hidupnya pelintas teman-teman sekalian. Dia bisa dikategorikan dalam Islam sama dengan orang kafir, sama. Proses matinya sama, Sebagaimana kata Nabi SAW kalau orang mukmin kalau mau meninggal akan datang kepadanya malaikat tiga, dua malaikat nikmat ya, membawa yang membawa kain kafan dari surga. Ya. Malaikat rahmat, nah, malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga di kiri kanannya dan satu malaikat pun di ujung kepalanya mengatakan yang jiwa yang baik keluar dari pengampunan dan rahmat Tuhan. Maka umumnya keluar seperti air dari mulut kendi cepat kalau dia orang fasik, fasik ini muslim di dosanya? Sama kafir, Nabi sama kan? Akan datang kepadanya malaikat kiri kanan penyiksa yang bawa kamar dari neraka. Satu malaikat mau dibunuh kepalanya berkata, Hei jiwa yang busuk keluar kepada kebukaan Tuhanmu. Maka ruh yang berserakan di tubuhnya nggak mau keluar dari malaikat lain dengan keras. Kemudian ditarik seperti bulu domba yang dibatahkan, diberikan di pohon bulu lalu ditarik dengan keras hingga berantakan. Jadi orang fasik sama orang kafir itu sama. Ya sama proses matinya sama cobaan yang datang juga bisa sama nah, itu nih gitu kan orang yang fasik ini teman-teman sekalian saya sarankan jangan jadi orang seperti ini karena orang ikhlas dan tidak ada enaknya jadi orang mati itu sebenarnya begini saya maksudkan begini coba ditangkap contohnya ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau aku ditangkap ini aku akan memilih di, di muka bumi cuma ada dua jalan teman-teman jalannya Allah atau jalannya syaitan tidak ada yang ketiga dan dari itu bertemukan tidak bisa Jalan Allah atau jalan syaitan. Ini figurnya. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi. Nabi-nabi meninggal nabi oleh para ulama dan kajian. Atau hadir majelis di ini tertutup di yang Allah, insya Allah. Maksudnya, dari jalan yang benar, jalan-jalan yang ketiga. Jalan yang kedua jalan syaitan. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ya orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal. Ya. Ini yang biasa kita di Indonesia orang pintar, ini salah. Kemudian para ahli maksiat, ini semua juru bicaranya. Antum kalau ketemu dengan hari maksiat tiap ya, malam mabuk, tiap ya, malam gonta ganti pasangan, tiap ya, hari ceritanya kosong, iba, fitnah, seterusnya, maka itu dibawa ke jalan syaitan pasti ke neraka ujung-ujungnya. Ada orang jelas dia tinggal dengan Allah ini luar biasa, ini yang paling ideal. Sekali sikong, yang halal ini makin yang halal tinggalkan. Perintah semua wajib sudah dikerjakan. Sudah ini ini ini yang benar. Yang kedua adalah ada orang yang Fakir atau kafir ya? sekalian di jalan syaitan jangan menanggung yang menjadi di jalan syaitan. Maka ini namanya kafir, orang kafir yang betul di jalan. Ada yang di tengah-tengah fasik ini. Fasik ini muslim. Dia masih ada ketaatan, tapi juga masih ada kematian. Orang yang fasik ini teman-teman sekalian, hidupnya tidak ada ketentraman. Karena setiap amal soleh dan setiap dosa punya kenikmatan. Tapi kenikmatan keduanya yang bisa disatuin. Misal, antum biasakan diri azan sholat di masjid. Baik, berjalan seminggu, sebulan, sudah nyaman. Coba kalau sekali saja antum ketinggalan sholat, begitu antum datang sudah selesai azan atau sudah selesai sholat merasa beban, ya kan? Karena ibadah itu sudah ada kenikmatannya. Seorang wanita muslimah sudah tutup aurat, sudah janji antar pada dirinya dia mau tutup auratnya. Baiklah, itu tutup auratnya. Sekali subhanallah ada laki-laki yang orang bukan namanya masuk rumahnya kelihatan rambutnya, nyesel sama kira-kira? Nyesel dia, karena dia sudah merasakan istilahnya ibadah itu sehingga lawannya membuka aurat atau kelihatan yang bukan makam atau laki-laki tadi ketinggalan sholat berjamaah itu sudah tidak enak Sangat berbalik kalau orang yang menikmati dosa misalnya ada orang memang sholat itu tidak penting bagi dia. Dia malah heran melihat antum azan bolak-balik masjid. Dia pikir orang ngapain masjid bolak-balik? Bagi dia aneh itu, gitu kan? Kok bisa ada perempuan pakai jubah besar, pakai cadar bisa nafas ya? ya? Oh dia macam mana pikirannya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang jauh dari agama. Dia menikmati itu. Perempuan-perempuan yang kekurangan kain, borong belakang, borong depan, pahanya kelihatan, ini jarang yang nanti kenapa dia bisa jalan dan dia menikmati hidup dia tidak merasa malu dan dia menganggap ini baik. Bahkan dia menganggap aneh orang yang hidup Allahnya, gitu kan? Nah ini keadaan dua kubu nih. Orang yang beriman di istiqomah menikmati dan orang yang kafir kafir itu menikmatinya. Ada orang fasik tengah-tengah teman-teman sekalian. Ini hidupnya gak enak karena tidak ada dinikmati. Antum kalau tidak khusyuk dalam sholat, sholat tidak sholat, tapi masih juga gojek, juga masih buat masih buat haram, tidak haram setinggal yang haram, ini nanti akan membuat ibadah itu nikmatannya hilang, dosanya juga nggak ada nikmatannya. Gitu kan? Saya kasih contoh ini. Enak gak kira-kira kalau ada orang yang jaga sholat lima waktu, tapi dia mampu jam tiga malam dia mampu. Cuma dia jaga sholat, sementara mampu dia bilang, kuat, sementara subuh dia empat mau sholat. Enak gak mampunya. Dan enak mabuknya, setengah-setengah dia, gitu kan? Jadi tidak ada kenikmatan dosa, tidak ada kenikmatan ibadah. Nanti dia sholat itu tidak enak sholatnya. Ini orang yang pasti sampai dia tidak senang. Saya sarankan tidak jadi orang begini. Sekalian, jadi ini orang yang seperti dari Allah dan kamu surga ini saran saya. Dan jangan jadi ini dari orang antum jadi orang mati, ya jadi mati itu Orang kalau mabuk dan pikir sholat itu sampai saya luar biasa. Jangan, kalau ini aku pusing maka jangan menjadi orang fasik ini. Orang baru itu dia tidak mau jadi orang yang beriman. Punya keimanan, itemnya banyak yang bisa bergerak dalam nama jiwa. Semua ibarat teman-teman sekalian dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan akhirnya dengan dengan keimatan Ikhlas, nanti akhirnya keimanan. Nanti orang kalimat ya Allah dulu dipanggil sini. Tapi semua dosa dimulai dengan kekhawatiran, ketakutan dan diakhiri dengan penyesalan. Penyesalan. Allah haramkan bagi Allah ganti dengan sapi kami ayam. Allah haramkan khamar, Allah ganti dengan susu harus hidup. Allah haramkan zina, nggak boleh. Yang paling banyak jadi masalah itu. Tata-tatapan. Laki-laki perempuan butuh nata, perjang, siung, letakkan kemalu di rumah itu dibutuhkan fitrah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء Allah mengatakan kelebihan dalam diri manusia itu hub syahwat, suka dan diikuti syahwat. Memang begitu suka melihat, suka ngobrol, suka itu itu fitrah. Allah Taala beri larang zina, cara yang salah. Tapi Allah buka pintunya, nikah. Nikah sama zina bedanya cuma sepuluh menit, bebas. Orang mungkin itu cuma wali perempuan di datang, datangi sujud yang mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya perempuan di pulang, di pulang, di pulang dengan masker ini. Laki-laki yang mengatakan baiklah, saya terima nikahnya walaupun buku kan. Kita kan karena Malaysia buku diprogrami ya. iya kalau dia bilang saya terima nikahnya sah kalau dia lengkapkan nikahnya pulang lagi pulang dengan mas itu sudah berlengkap saja baik setelah itu dua saksi ada mahar ini kurang dari sepuluh menit kalimat ini setelah dia ucapkan kalau orang bertindak tadi, dalam biaskan biologisnya, dalam kondisi ketakutan, takut ketawa sama orang di luar mata dengan ketakutan, ujungnya punya salah, pasangannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, gitu kan. nama yang Namanya di masyarakat anak yang lain yang jelas statusnya, karena anak haram dalam Islam tidak boleh disebutkan kepada pemilik sperma dan tidak ada warisan di antara mereka, tidak boleh disebutkan. itu. Gitu kan. Kalau orang India jelas-jelas orang semua tahu setelah akad nikah mereka akan hubungan biologis. Kalau istrinya hamil, dia mulai biologis dengan kegembiraan, dengan ketenangan. jiwa ada, ya? gitu kan? Dengan ketenangan dengan dengan jiwa ujungnya adalah kesenangan, gitu kan? Maka dia mulai geologis eh, biologis dengan tenang tadi, kemudian pada istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang. Namanya harus masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa harus ini jalan yang haram, gitu kan? Sementara kalau antum makin jaga ibadah teman-teman saya, makin kental hubungan dengan Allah, makin kental hubungan dengan Allah, makin banyak fasilitas yang datang, makin banyak, gitu kan? Jadi kalau secara secara ukrawiyah kita akan tiga derajat di dunia itu akan jamin tentang kalau orang beriman di dunia tidak tenang, tidak dikasih makan sama Allah, tidak usah pakai mobil itu lain. Tapi ada kan pengalaman bahwa kita tenang dan enak kok, tidak ada masalah. Orang kafir sebenarnya semuanya kenikmatan yang dapatkannya hanya sementara. Sebentar itu akan hilang dari dia. Berapa banyak orang yang luar biasa punya mewah, rumah eh, rumahnya mewah, pakaiannya selalu, oh jabatannya dua itu itu meninggal, di sini semua bang, nggak ada warisan, berkumpulkan, begitu Gitu. Kan. Berapa banyak terjadi? Berapa banyak orang beriman, masya Allah, meninggal ahli warisnya tenang semua, tapi dalam hidup sudah banyak bangun masjid, sudah banyak ini, sudah banyak itu, banyak yang dilakukan. Kita kembali ke bahasa Jadi kalau orang mukmin maka cobaan yang datang menjadikan derajat itu mengampuni dosanya yang lalu-lalu. Kalau orang fasik dan orang kafir, maka akan jadi peringatan buat dia. Kalau orang fasik akan jadi peringatan buat dia. Dan kalau dia tidak mau ingat, tidak mau sadar akan dihukum oleh Allah. Orang fasik dan orang kafir akan jadi peringatan. Tapi orang fasik bisa oleh para ulama, kalau dia sadar, maka akan jadi pembersih daripada dosa-dosanya yang berbeda dalam persaingan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis tadarruj, ya, tahapan azab. Kalau kalian melihat nikmat menimpa pada seseorang yang melakukan pelanggaran agama, maka ketahuilah bahwa itu tahapan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW untuk orang mukmin tidak ada sesuatu yang menimpa mukmin dari capek, letih, sumpah, gangguan orang, bahkan dunia belum dunia kecuali di pembersihan dosa-dosanya. Jadi semua akan bersih dosanya, tapi yang derajat. Baik, sebelum saya masuk ke mutiara sebagai penutup teman-teman sekalian, saya ingin kita mentadaburi ayat Al-Quran.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 Sebagai ulama tafsir mengatakan adalah makna lain dari surat itu. Hasib nasu nas wa yusrafu wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami sudah beriman dan mereka tidak akan diuji? Pasti akan datang ujian untuk memastikan keimanannya. Dan setiap kali datang ujian kepada anda, maka harus berpegang pada satu konsep muhasabah ulama itu merupakan istighfar. Kalau tidak ada, maka inna ma'al usri yusra. Pasti ada ujungnya. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah mengulangi lagi, di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah mengatakan, walau pada kalian dan ini kami kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum kalian, semua kalian satu. Jadi kalau antum lagi sedih, antum lagi ada masalah, jangan cuma menganggap oh ya, cuma saya sendiri yang sumpah seakan-akan tidak ada solusi. Ya, semua orang telah dipuji. Sungguh kami telah memuji orang-orang sebelum kalian. Kalau yang alamat, Allah dari nasabah, kalau yang aman dan kadibin. Allah ingin tahu siapa yang jujur yang berdekat Dia dan siapa yang kadib yang dusta. Kata para ulama, cobaan pada tanda datang sebenarnya adalah puncaknya di mana seseorang ditahan dan tidak mungkin secara paksa oleh Allah berdekat Dia. Teman-teman sekalian, saya manusia biasa, saya pernah menghadapi sebuah masalah pengalaman pribadi. Ada sesuatu pernah yang saya ingin pecahkan dan itu waktu. Saya sudah berusaha berdoa dengan Allah SWT. Dan ini bukan masalah riak, dengan menceritakan sesuatu yang bisa jadi pelajaran. Paham lah, ini kalau kita paham. Ya. Boleh disampaikan. Nikmat Tuhan boleh kau sampaikan ayat Muhammad yang memberikan pelajaran kepada orang. Ini bukan masalah riak, tapi ambil pelajaran saja. Saya pernah menghadapi masalah pada saat awal-awal saya mulai jalan di bisnis ke restoran dan seterusnya ada masalah-masalah yang saya hadapi baik dalam menghadapi rumah tangga saya baik dalam masalah pekerjaan terus saya lalui ya. cuma demi Tuhan datang subhanallah satu waktu saya punya khutbah Jumat di kampus statistik di Jakarta saya datang mungkin kurang lebih jam setengah sebelum Jumat lalu kemudian saya masuk ke masjid memang saya belum sholat Tuhan lalu saya sholat di masjid tersebut sementara saya sujud saya mengingat bagaimana Sofyan atau ya Rahimahullah seorang ulama tadi itu sangat menikmati sujudnya. Kalau dia tidak angkat kepalanya sampai selesai hajatnya, harus diminta menolong nanya sampai dia merasa puas hati. Maka saya coba, saya sujudkan kepada saya, saya betul-betul untuk nikmati sampai ada di sinar mata minta kepada Allah ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, terus minta kepada Allah saja. Dan saya pernah nikmati dan hasilnya dia tidak mau angkat kepala ini. Selesai subhanallah saya sholat, saya bersolat itu praktis ketika mimbar di depan mimbar terjadi ternyata antara mimbar dengan tembok itu ada celah di situ ada celah sebenarnya ada celah di situ ada satu bapak di sana sangat tua sudah sudah rambutnya putih semua mungkin kalau saya lihat sih umurnya sekitar 80 tahun rupanya dia melihat saya dari celah yang sedikit itu Sebenarnya ini ada orang, kemudian dia datang ke pantai setelah dia sholat, lalu dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi Saya tahu, dia sering ada di pengajian saya gitu. Lalu dia bilang, Ustaz, Ustaz sudah tulis belum doa-doa yang sering dibaca dari Al-Quran. Jadi kalau harus diri kalau untuk Jumat biasanya saya baca semua doa yang Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Saya coba susun. Dan dia bilang, Ustaz sudah tulis dalam buku belum? Saya bilang, belum. Dia bilang ke saya, Ustaz baca apa tadi? Saya kok enak juga. Saya sampai rambutnya terputih, bilang rambut putih dari Sampai rambutnya terputih belum pernah saya rasakan sujud menangis begitu sama Allah. Saya berharap sekali dari saya sujud dan menangis kepada Allah. Saya langsung bersunda saya mengatakan iman sekalian subhanallah. halim ambil pelajaran dari wajah dan jiwa saya, ambil pelajaran dari orang ini. Allah telah menyampaikan melalui lisannya. Kalau bukan karena cobaan sedang datang, kau tidak akan merendah dan menangis kepada Tuhanmu. Bisa nggak kita nangis kalau tidak ada cobaan? Susah, gitu kan? Ternyata Allah SWT mau kita mendapatkan pahala-pahala besar dari doa kita, merasakan ketentraman dekatnya dengan Tuhan kita, Allah sudah keberadaannya, justru dengan Tuhan gitu. Kan? Jadi sini Allah sudah bilang ke orang kami betul-betul akan mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Di sini kita rasakan. Kemudian Allah mengatakan di ayat keempat, teman-teman sekalian ayat ini aku ingatkan kepada teman-teman yang masih bermaksud kepada Allah. Yang lalai yang mengira bahwa Allah lalai tidak dapat tidak datang hukuman kepada mereka. Sekecil apapun dosa teman-teman sekalian, walaupun dosa kecil, demi Allah hukumannya akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ankabut ayat ini, أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu, maksiat itu, mengira mereka luput dari azab kami? Kami akan hukum mereka buat salah, sungguh buruk yang mereka sangkai. Gimana caranya mereka bisa menganggap melanggar kemudian tidak apa-apa? Kita kalau menjadi di dalam toko mencuri aja kita tahu kok kalau kita ketahuan akan dihukum. Allah sudah titipkan malaikat di kiri kanan yang terus tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, nyatat, lihat. Gitu kan. Terus kita anggap kita bisa lolos dari hukuman Allah SWT. Allah. Ya mungkin. Jadi, gitu kan. Lalu kata Allah, "Man kana yuridu Allah fa ajar Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, Pantu selama dia hidup, nikmat yang dihalalkan tinggalkan yang dilarang, maka sesungguhnya janji Allah itu pasti datang mati masuk surga Setelah itu tidak ada larangan, tidak ada halangan. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa man jahada fa inna ma yujahadu bi nafsi inna Allah la bayyana lil alamin. Teman-teman sekalian, ayat ke ini menjelaskan kalau antum mau rajin ibadah, maka kata kuncinya anda kutip paksakan diri. Dalam ayatnya dikatakan, Waladina jahadu fina dan yang sebulan. Orang yang paksakan diri menuju ke tempat kami, ke jalan-jalan kami, kami bukakan jalan-jalan kami. Antum ngantuk malam, basah aku bangun sholat malam. Kalau aku tidak jadwal mulai malam ini sholat tahajud, maka pasti sampai jika aku tidak akan tahajud karena syaitan tidak mau kita beribadah. Harus dipaksa. Quran jangan sholat dipajak, baca, jadwal pakai setiap hari itu lomba, nggak bisa harus paksa. tidak harus paksa ini dari Allah. Allah mengatakan siapa yang memaksakan dirinya, waman jahada, sesungguhnya mujahadanya itu, upaya dia itu adalah untuk dirinya sendiri. Jangan maks, jangan dijalan kebenaran dan akan dapat pahala dan surga. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah tidak butuh dengan amal kalian dengan sholat itu sampai tua, sampai mati Allah tidak butuh. Itu kembali kepada kalian sendiri. Dan ayat tujuhnya, waladina amanu wa anil sholihati, dan buka firan na'akum sayyidatin, waladiyannahum dari kami yang ya'malun. Dan orang-orang yang memaksa diri dari beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapus semua kesalahan-kesalahan mereka yang lalu, dan benar-benar akan kami beri balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita Allah berjanji dengan kemahan banyak teman-teman sekalian. Dan Alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Allah itu tidak pernah memberikan kita sebuah tugas yang kita habiskan hanya lima menit, lalu dibalas yang di lima menit tidak pernah. Coba lagi misalnya masalah sholat duha. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih di dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang tiap hari harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah dan sendinya bisa bertahan. Dan dua raka sholat duha menutupi sholat pagi. Dua raka itu hitungan lima menit, sepuluh menit saja. Cukup seperti kita bersahabat atau tiga ratus sendiri. puluh sembilan. riwayat Muslim berbunyi, siapa yang berpuasa satu hari di dalam Allah, Allah akan jauhkan dari api neraka sejarah 70 tahun bisa berimbang satu hari yang 70 tahun. Tapi begitulah teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sedikit ya, waktu, sedikit tugas ya, akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Baik kita sekarang masuk ke mutiaranya. Mutiara yang pertama, apa yang kita disambil kalau menandakan cobaan? Yang pertama adalah penanganan sifat sabar. Baik itu yang sifatnya umum dalam bencana yang berat, dan juga ataupun cobaan di sifat individu. Itu akan ada sifat sabar. Sabar itu apa teman teman-teman sekalian, bukan seperti kita pahami di Indonesia. Lalu saudara duduk mandi itu keliru. Sabar yang dulu disuruh dadanya itu keliru. Sabar dalam Islam adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar menjadi jalan keluar. Misal, antum bangun tidur pagi, flu, sakit. Sabar, terima dulu sebagai hukum Allah, lalu ikhtiar di obat itu sabar namanya. Bangun usahanya, dia terima dulu takdirnya Allah, lalu dia ikhtiar coba lagi. Maka itu sabar namanya. Jadi seperti itu. Dia gagal dalam satu proyek, satu usaha, satu lamaran, maka kemudian dia mencoba dari cara yang lain. Itu namanya sahabat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah tadi 155 di awal ayat yang kita baca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluwannakum bisyarrin min qabli wal fitnah wa fitnatil amwali wal surat amal atau wa suami. sabirin." Kami yang puji kalian sedikit dengan ketakutan, kenapaan, kekurangan harta, jiwa dan kebohongan, buahan dan beritahu berita gembira kepada orang-orang yang sahabat. Yang kedua adalah mutiaranya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberikan dengan Allah Subhanahu kita. Kita lebih kenal. Dan karena cobaan itu adalah dari tahap Allah menarik kita supaya kita lebih dengannya. Dan kita dianjurkan pada saat yang datang agar kita berdekat dengan Allah dan mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami dari Allah kami akan kembali kepada Allah Allah lanjutkan Al-Baqarah 156 dan 157 tadi poin pertama sabar 155 nya A'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mereka kalau ditimpa musibah mereka akan mengatakan inna lillahi kami dari Allah wa inna ilaihi rajiun kepada kami kembali dari bawah kami teman-teman sekalian di Indonesia kita biasa mengucapkan hanya kalau ada kematian dan ini keliru Para sahabat, para sahabat kalau kakinya disentuh batu sakit hingga di dalam rajul. Dia mau keluar dari masih basah hingga di dalam rajul. Mau keluar berlindung, hujan hingga di dalam rajul. Apa saja dia cari sesuatu tidak ada hingga di dalam rajul. Ada apa saja yang dianggap akan menghambat sesuatu yang bisa membuatnya melakukan programnya, tujuannya, maka dia mengucapkan kalimat tersebut. Kata Allah di ayat 57, perhatikan kalau anda mengucapkan istilah apa manfaatnya. Ulaika mereka alaihim salawatu min rabbihim akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka warahmat dan tambahan rahmat dari sayang Allah wa ulaika humul muhtadun dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW tidak seorang pun dari muslim ditimpa bencana baik besar ataupun cobaan yang kecil buat diri dia sendiri. Lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Allah kami akan kembali kepada Allah Allahumma ajirni fi di waktu di khaira minha. Ya Allah gantikanlah saya musibah saya ini kepada hal yang tolonglah saya dalam musibah ini dan gantilah yang lebih baik daripada musibah ini. Kecuali Allah akan ganti masalahnya menjadi kebaikan. Dan ini ada satu tambahan dalam riwayat Bukhari juga kalau Ummu Salamah radhiyallahu istri Nabi SAW waktu meninggal Abu Salamah sempat merasa sedih karena suaminya meninggal, Islam masih sedikit, dia juga masih muda, butuh, maksudnya dia masih butuh pendamping, nah, bukan masalah muda, tapi masih butuh pendamping. Maka dia pun berkata, saya mendengarkan hadis Nabi SAW dan saya amalkan selama tiga bulan. Terus dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma musibah wa akhliki khairan minha. Dan dia terus bertanya dengan saya bertanya siapa kira-kira lebih baik daripada Abu Salam eh, daripada Abu Salam orang yang selalu tentang Islam tentang dengan keimanannya ini siapa kira-kira yang akan menggantikan dia? Dia bilang saya tahu dahsyatnya dua ini setelah tiga bulan karena yang datang adalah lamaran Nabi SAW. Lamaran Nabi SAW. Dan Nabi masih lebih baik daripada Abu Salam. Yang ketiga munculnya solidaritas dengan adanya musibah maka muncul solidaritas dan Nabi SAW menyuruh kita karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim siapa yang membantu Muslim dari bencana di dunia cobaannya maka Allah akan membantu dari bencana yang akan dihadapi hari kiamat nanti ya. Jadi ini jelas hadisnya muncul itu dan kata Nabi SAW sebaik-baik Muslim adalah orang yang paling baik dengan manusia muncul itu ya. Jadi bagaimana kita munculkan kepedulian kita kepada kaum muslimin dan juga karena Nabi SAW siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin maka bukan dari golongan mereka jadi diingatkan oleh Nabi SAW tentu kita diserahkan dengan sadaqah dengan doa dengan apa saja tadi muncul kepedulian kita seperti itu yang keempat adalah munculnya iman akan takdir dan hari kiamat jadi kita tahu ternyata sesempurna apapun keadaan seseorang kita bisa sakit sekuat apapun fisiknya pasti dia mati gitu kan sekuat apapun ide-idenya pasti ada saatnya di mana hasil omset perusahaannya turun dan seterusnya gitu ya jadi terus saja ada ya kita akan diajarkan karena Allah SWT dengan cara ilahi itu mengetahui ada takdir dan juga akhirnya kita tahu ada hari kembali hari akhirat saya bilang dalam tulisan saya dengan adanya bencana maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahannya dan dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terakhir dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Juga dengan adanya bencana cobaan maka manusia disadarkan pula tentang adanya kematian dan hari pulang kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tsunami itu, banyak sekali orang yang mengatakan dan keluarga kita tidak sadar. Air tiba-tiba meleleh, tiba-tiba naik, tiba-tiba mati, sudah tenggelam, mati semua signifikan dan berapa banyak kita lihat orang-orang yang di atas rumah-rumahnya saat selalu terjadi mobilnya terbawa arus air, orang keluarganya, anaknya dan seterusnya meninggal semua, gitu ya. Seperti itulah. Maka ada takdir yang terjadi di sini. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan keajaibannya. Ujaran yang kelima, kembalinya seseorang pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali mereka ini bertobat ya. Bagaimana dia bertaubat? Dan itu solusi yang paling kuat. Kalau terdapat musibah kepada antum, umum atau bahkan cobaan yang sifat individu perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya ada dosa di sini, ada permasalahan dosa. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah istighfar. Pernah datang kepada Hasan Basri dari Allah tiga orang. Yang satu sudah lama menikah nggak punya anak, lalu dia berkata, wahai imam, saya sudah berusaha ikhtiar sama istri saya buat ke ini, minum obat ini dan seterusnya, tapi tidak pernah ada jalan keluar. Istri saya masih belum hamil-hamil. Apa saran anda kata Hasan Basri berbanyak istighfar pulang. Maka pulang orang tersebut masuk orang kedua mengatakan wahai imam, saya sudah lama bekerja tapi pulang. Gitu kan. Sudah luar biasa saya bekerja 24 jam itu waktu paling banyak saya bekerja. kerja. Tapi saya tidak pernah kaya produksi pulang untuk orang kaya di negerinya. Bagaimana kalau anda? Kata Hasan Basri banyak istighfar. Pulang orang tersebut. Datang orang ketiga mengatakan, Wah imam, saya sudah lama kena penyakit perut saya. Setiap datang sakit saya sampai meninggal lingkar kena sakitnya. Gitu kan? Apa salahnya? Sampai Saya sudah mengobati obat itu belum sembuh. Maka kata akan dapat berbaca istighfar. Untuk ulangi, catatlah ada dua dalam kisah ini ada yang mengatakan murid-murid yang bertanya dan mengatakan istrinya. Tapi intinya pertanyaan mereka adalah mengatakan wahai imam, Alhamdulillah, kenapa anda cuma mengatakan istighfar saja sementara mereka mungkin butuh kopi, butuh obat, butuh modal dan seterusnya. Kata Hasan Basri akan kalian membaca firman Allah dalam surah Nuh, "Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaihim midrara Allah wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tidak Nuh berkata kepada kaum bersikap kepada Tuhan kalian sungguhnya dia maha pengampun dan dia akan membuka dari langit pintu-pintu yang midroh. Midroh salah satu maknanya adalah bertubi-tubi datang dari langit bantuannya dan Allah yang memperbanyak keturunan dan juga harta kalian. Jadi ternyata yang hamba itu teman-teman sekalian karena ada dosa-dosa tadi. Yang keenam, orang mukmin akan diberikan derajat yang mengampuni dosanya, sementara orang fasik dan kafir adalah penyadaran buat mereka. Yang ketujuh teman-teman sekalian yang terakhir adalah bahwasanya doa ya doa akan mengikat justru dirasakan kenikmatannya artinya komunikasi dengan Allah justru pada saat musibah datang dan doa ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal memang orang ini memenuhi lima syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia mencari makanan, minuman, pakaian haram sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam seseorang yang rambutnya berantakan, kotor, bajunya eh, kotor, tidak punya alas kaki lalu minta ya Allah, ya Allah berikan bagaimana Allah berikan tentang makanan, minuman, pakaian haram. Yang ketiga tidak meminta yang haram, karena inna Allah itu la bagi kita tadi Allah suci bersih tidak bisa dan menerima kecuali yang suci dan bersih. Kata orang bersih masuk dalam doa tidak boleh minta yang haram. Yang keempat, dia harus berusaha tidak tergesa-gesa dalam mencari jawaban doa itu. Karena ada hadis Bukhari ini kata Nabi SAW Yustajabu di ahadikum malam ya'jab Seseorang akan diterima di antara kalian Doa yang selama ini tidak tergesa-gesa Kata para sahabat, oke bayar dia ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang berkata itu? Kata Nabi SAW, dia ya pun daun, pun daun, wala justajabuni bahara dan doa. Dia mengatakan, dia sudah berdoa, dia sudah berdoa, tapi kemudian jawabannya maka dia tinggalkan doa. Teman-teman, begitu aku mengucapkan dia ya Allah atau Ya Rabbi, sudah mulai mengucapkan berarti sudah itu dari startnya, ada dari finishnya tinggal antum nikmati. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Subhanallah, kalau seminggu Allah silakan gaji, tapi dia tiga hari berhenti berdoa. Kalau dia cuma sebulan, dari wujud itu pasti akan didapatkan. Pasti Allah janjikan. Gitu kan? Kemudian dia juga tidak terdekat-dekat mengucapkannya. Termasuk di dalamnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi semua doa yang dilontarkan seorang muslim akan dikasih langsung tapi melalui tiga tahapan. Yang pertama, diberikan langsung pada saat itu atau diinginkan musibah yang menimpa dia atau akan disimpankan di depan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan yang kelima syaratnya adalah memaksimalkan waktu dan tempat yang mustajab doa antara ada di koma, di malam pada saat hujan turun, musafir, minta dua orang tua, anak oleh orang tua dan seterusnya ini termasuk yang mustajab ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan sebuah kata mutiara penutup dalam bahasa kita. Allah Tuhan kita, teman-teman, tidak mau sesuatu yang berat bagi hambanya. Bukan cuma kita kalau sudah beriman. Orang kafir saja, itu Allah saja masih sayang. Masih dikasih makan, masih dikasih minum, gitu kan. Fir'aun berjelas aku sebagai Tuhan. Apa kata Allah pada Musa dan Harun? Izhaba ila ya Fir'auna. Wa qulalahu qawlan jadi pergi ke Fir'aun, coba ucapkan kepadanya kalimat yang baik. Ya, coba yang santun, kita sudah kumpul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat menyayang. Ada dua riwayat kembali untuk pembahasan kita. Yang pertama adalah ada seorang itu lagi menyusui anaknya di video jalan rumahnya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa mengambil anak itu dari ibunya? Kata sahabat tidak mungkin ya Rasul. Pasti kita akan melawan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena dia sayang kepada anaknya kata para sahabat. Kata Nabi SAW, demi zat yang kubur-kuburku dalam diri kami maksud demi Allah. Allah Tuhan saya lebih sayang daripada ibu itu kepada anak. Jadi jelas Allah tidak ingin masalah buat kita. Asal kita patuh, cuma diminta patuh teman-teman sekalian. Nikmatin yang dihalalkan yang itemnya banyak, jauhi yang haram yang itemnya sedikit. Ini efek balasannya besar, ini efek jerahnya berat, gitu kan? Itu saja cuma itu. Jadi orang baik-baik, lisannya jujur, matanya melihat yang dibolehkan, malunya pada yang boleh saja, cari pendapatan yang enak-enak aja. Itu saja disuruh sebenarnya. Cuma saja banyak manusia masih membangkang. Sebenarnya cari masalah music, how is it Hadis yang kedua sebagai penutup adalah pernah dalam satu peperangan Nabi SAW dan para sahabat memiliki lawan perang yang banyak. Di antaranya ada manusia-manusia yang dari orang kafir dan ada ibu dan anak-anak. Maka ada ada satu ibu yang kebetulan ibu itu menyusui memang. Jadi kelihatan ibu menyusui karena bayinya basah dengan aksinya dan dibagi tubuh terbangan lagi panas pada saat itu ada anak-anak dipukul oleh para sahabat sendiri sendirinya anak-anak yang masih kecil kecil ya. ibu ini datang dan mengangkat badan anak satu di balik dan bukan anak yang kulit lagi kemudian terus angkat anak yang kulit bukan anaknya lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat apakah kalian lihat ibu itu mereka bilang iya karena kita kurang perhatikan. Coba lihat baik ini. Ibu ini angkat anak, ibu lihat juga dilakukan. Terus begini sampai ternyata dengan lima Allah, salah, salah satu anak yang diangkat ternyata anaknya begitu dibalik sama ibu tersebut dari anaknya, dia nangis dipeluk sama dia anak tersebut. Kemudian disusui di depan orang. Jadi membelakang tidak bisa senang, ibu mendekatnya lalu menyusuinya. Di depan orang yang tidak lupa ini kan peperangan lagi panas karena luar biasa kayaknya seorang ibu pada anaknya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian lihat bagaimana ibu itu sayang pada anaknya? Kata para sahabat dia ya Rasulullah. Kalau seandainya kita bakar api, lalu kita minta ya ibu itu melempar anaknya ke api, apakah ibu itu mau lakukan? Kata para sahabat tidak mungkin ya Rasulullah. Dia saja baru dapat anaknya sudah luar biasa, dia dekat dan dia luar biasa jaga. Bagaimana dia mau lempar anaknya ke api? Kata Nabi SAW sekali lagi dia ulangi demi minta yang kubur-kubur dalam genggaman itu demi Allah, gitu kan? Jiwa dalam genggamannya Tuhan kaya Allah lebih sahaja dari kalian daripada iblis. Allah tak boleh masuk Riwayat lain kata Nabi SAW, ia yurmiku indah hari. Gak ada yang masuk neraka nanti kecuali orang yang bobrok yang luar biasa. Karena harta dan kekayaan sebelum meninggal pun seseorang Allah Azza wa masih kasih kesempatan taubat tinggal dia mau atau tidak saja. Dan oleh sempat taubat itu nanti bersih semua dosanya dan dia akan selamat masuk surga. Allah ini bahkan kita mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan menjadikan sebagai tambahan amal kita di mana amal dari kiamat. Baik, ini pertanyaan silakan ditulis. Ya. Dan saya harap mudah-mudahan sesuai dengan tema ya. Jadi jangan bertanya di luar biasa. Saya bertanya tentang um, uh, yang apa ya? Saya ber, uh, mau bertanya yang mengenai atau menyimpang dari tema ya. Saya tahu baru kenal. Begitu saya ada seseorang yang akhirnya ditimpa musibah dengan musibah yang dipadar orang tersebut boleh dikatakan alim dalam ibadah. Tapi yang saya tahu orang tersebut agak curang dalam urusan waris diantaranya dia mengakui bagi orang lain diakuinya yang aneh-aneh Ustaz yang aneh Ustaz saudara-saudaranya masih itu tahu permasalahannya tapi tidak mau menasihati dengan alasan takut dan tidak mau ikut-ikutan yang saya tanyakan Bolehkah orang-orang tersebut yang mengakui bukan miliknya Dan bagaimana dengan saudara-saudaranya yang tahu Tapi tidak mau menasihati dan menjadi saksi Tahu jawaban yang gambar agar bisa sampai pada orang tersebut Baik, tentu saja dia boleh Jelas, kalau dia masih orang lain ya. Jadi bukan berarti patokan Kalau dia tolak dia menjadi beribadah Tapi dia masih mengambil hak orang lain Dia masih melakukan perbuatan dosa Dan ini masuk dalam perbuatan batik dan kriminal jadi dia masih menggabungkan antara amal soleh dengan amal perbuatan buruk. Ya. Kan? Orang yang seperti ini saya jamin teman-teman saya tidak wujud dalam sholat. Kalau aku masih ada dosa yang aku lakukan, maka aku tidak bisa wujud dalam sholat. Mau baca Quran tidak akan bisa berprogram. Apalagi mau bicara masalah hafal sudah jauh sekali. Gitu kan? Karena memang masih ada dosa yang lakukan, jadi aku harus tahan, nggak bisa. Jadi dia begitu zalim harus ya dia bertobat kepada Allah kalau tidak maka akan ada konsekuensi hukum dan keluarga keluarganya saudaranya harus bisa mengingatkan. Ini kalau bukan tidak boleh. Hingga bukan wajib yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, yang itu sunnah hukumnya. Jadi antum kalau sudah ingatkan sekali saja sudah hukum hukuman. Jangan masalah. Tetangga kita kita ingatkan saat sholat sudah berlepas secara hukum. Hari kiamat gak ada tuntutan. Yang kedua, yang ketiga sudah sunnah hukumnya. Jadi harus diingatkan, tidak boleh Juga sebagai untuk saudara kita semoga Allah berikan hidayah.